kita, kepada pohon, kepada angin, kepada sungai, gunung, dan semuanya. Kalau Assalamualaikum hanya untuk orang Islam kan kanjeng Nabi bilang-bilang bukan gitu, orang Islam sahabat Jadi dia ucapkan salam ini pada semua. Nah sampean yang Buddha ya sampean menjawabnya Om oh, Santi Santi. Sampean yang Kristen Katolik silakan memakai bahasanya sendiri. Anda tidak perlu bilang Waalaikumsalam. Bebek tidak perlu bilang tetap-tetap Ayam tidak perlu bebek dan kambing tidak perlu guguk seperti anjing. Kalau anjing anjinglah, kalau kambing kambing kambinglah. Tetapi nah, semuanya kalau mengucapkan sesuatu berada dalam kesepakatan nasional bahwa kita akan saling mengamankan, saling menyayangi, saling tidak menyakiti, dan saling bekerja sama untuk seluruh bangsa. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak perlu satu kali maju ke depan enam salam karena kalau anjing datang ke kambing ya cuma dia hukum itu tidak perlu mbak Jadi ini salah satu pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika yang di Indonesia belum dilaksanakan karena setiap orang merasa takut takut tidak menghormati orang Kristen kalau dia tidak bilang salam dan orang Kristen takut tidak mengucapkan assalamualaikum nanti dianggap tidak menghormati orang Islam maka dia bilang Assalamualaikum menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu biarkan binekanya adalah bineka tetapi kita semua sepakat untuk Ika satu sama lain kira-kira gitu ya oke ini pembelajaran pertama yang kedua Bapak nanti kita punya narasumber banyak Pak Heri kok belum hadir ya Oh kakinya sakit, tapi aneh ya Pak Heri ya karena ini wali kota saya sampai hari ini. Beliau yang punya konsep kota dalam taman. Ya. Nomor dua, Pak Kepsta, Bapak Ketua DPR, uh, eh, dan semuanya. Ini yang datang kebanyakan anak-anak muda biasanya di acara saya. Saya mau simak bareng sama Anda itu kita belajar bersama-sama, bukan hanya belajar sendiri-sendiri, tapi belajar bersama-sama. Kita cari kenapa bareng-bareng. Karena ada kecerdasan individual, ada kecerdasan kolektif, ada kecerdasan seorang warga negara, ada kecerdasan bangsa, masing-masing berbeda. Kalau sepak bola u 16 sebentar lagi itu kecerdasan tim, bukan hanya kecerdasan pemain. Nah kita bilang sinauban itu karena kita mencari eh, pencapaian kecerdasan sebagai bangsa, tidak hanya kecerdasan sebagai sarjana, tidak hanya kecerdasan sebagai eh, orang pandai tidak hanya kecerdasan individual tapi kecerdasan bersama-sama nah bapak-bapak sekalian saya mau menemani anda sinau baru sebulan hampir 20 kali ya keliling-keliling itu ya supaya suatu hari kita itu punya ulama gitu. supaya suatu hari kita punya umaroh supaya suatu hari kita itu anda itu jadi ulama gitu loh masa kita belum pernah punya ulama Masa kita belum pernah punya umaro kan gitu. Masa kita belum pernah punya negarawan. Masa belum pernah kita punya pawang nasional. Masa kita belum pernah punya semua itu tadi kita belum punya. Syukur pada suatu hari kita punya presiden. Nah, karena kita belum pernah punya presiden. Presiden adalah kepala negara beda dengan kepala pemerintahan. Mudah-mudahan nanti ada presiden kepala negara dan ada kepala pemerintahan juga yang bekerja sama satu sama lain. Tuh. Anda tahu bahwa bahkan kalau diterjemahkan lagi mudah-mudahan pada suatu hari KPK, KPU, KY, MK, BUMN termasuk televisi Republik Indonesia itu menjadi badan atau aparatnya negara yang mewakili rakyat, bukan aparat pemerintah. Ini Anda saya ngomongnya pakai bahasa agak wayang ya. Orang cespong ya nek kowe mikire lurus orang rada mudeng sithik kue mesti ora mudeng. Jadi mulane kowe ayo sinau bareng dan kalau ada seorang penceramah terus ada ada penonton yang bilang Pak jangan pelit-pelit itu maksudnya apa Mbok sing rada mutu mosok ning kaya ngono kuwi ceramahe lho gitu lah. Ya. Dia bilang, "Wah, mbok pelit sampean niku, mbok jual pelit." Itu maksudnya mbok sing rada sing rada melimpah ini aja pelit gitu. Ngerti maksudnya ya. Jadi ini saya pakai bahasa simbol semua. Masa Anda tidak ngerti Mudah-mudahan pada suatu hari kita punya persediaan lu jora kumune lainnya Itu orang mudeng bapak pisan saya. Mudah-mudahan pada suatu hari kita punya ulama, ulama. Terus piye kalbe. Ya gue itu bisa membedakan ulama sama pokoha misalnya. Kalau pokoha itu adalah ahli hukum Islam. Kalau ulama adalah orang yang mengerti kehidupan ini seutuhnya itu namanya ulama. Kalau kata al-alim, jamannya ulama. Kalau yang kita maksud selama ini adalah fukoha orang yang mengerti hukum Islam halal haram makro dan seterusnya. Nah itu namanya fukoha Kalau ulama tidak hanya mengerti hukum Islam Dia mengerti wong tani Dia mengerti wong neng pasar Dia mengerti wong sedih Dia mengerti wong gembira Dia mengerti psikologi Dia mengerti pertanian Dia mengerti perekonomian Dia mengerti semuanya maka dia disebut ulama karena Nabi itu adalah yang diwarisi oleh para ulama dan Nabi mengerti seluruhnya kehidupan ini secara utuh dan menyeluruh. Jadi tak harapkan anak-anakku yang hadir pada malam hari ini suatu hari bisa menjadi ulama ono sing menjadi umaro umaro itu orang yang benar-benar memegang otoritas bukan orang yang diatur-atur oleh pemilik modal jelas ya itu namanya umaro dari kata amir itu dan seterusnya mudah-mudahan kalimat tadi diulang nanti dalam rekamannya suatu hari mudah-mudahan kita juga punya kepala negara terus kita juga punya kepala pemerintahan yang agak yang berbeda tugasnya kepala rumah tangga sama kepala keluarga itu juga berbeda bendahara sama kasir itu juga berbeda. Kalau kita tidak membedakan itu semua, mungkin kita tidak akan mengalami dismanagement. Kenapa Bapak sekalian? Ini saya mohon maaf pengantarnya agak panjang karena kita betul-betul sinau pindah ke ika. Mungkin masih banyak kita ini mengalami kesalahan prinsip, kesalahan pemahaman terhadap kata-kata, terhadap idiom, terhadap jargon, terhadap semua kata-kata yang tiap hari kita ucapkan di media, di medsos, di podium-podium, di seminar-seminar. Mungkin kata yang kita maksud itu sudah sudah membias dari makna itu. Jadi kita belajar kembali sinau bareng itu supaya kita bisa mempelajari kembali setiap kata. Karena mungkin ada kesalahan prinsip di dalam memahami, kesalahan maknawi, ada kesalahan nilai, iya, iya. mungkin iya, kesalahan proporsi. Itu menyebabkan kita menjadi tidak tepat memperlakukan bangsa kita sendiri, tidak tepat mengelola negara, dan tidak tepat bersikap terhadap kekuatan-kekuatan di luar Indonesia. Satu. Nomor dua, kita juga menjadi mudah bertengkar satu sama lain karena sebenarnya kita tidak saling paham terhadap kata-kata yang kita pakai untuk bertengkar itu. Salah ini kita, saya akan segera masuk. Salah satu contohnya begini, di dalam proposalnya DPR Jakarta ulang tahun ke 3 ini antara lain dituturkan bahwa ratingnya TVRI itu di bawah Indosiar, Trans TV dan RCTI tapi di atas TV One, di atas Metro TV dan dan Kompas TV. Ini rating ini juga Anda harus paham asal usulnya. Coba sekarang kita belajar mundur sedikit. Kan kalau orang hidup bersama nanti terjadi kalau kalau sing nek sing urip ki menungso berarti ada humanisme. Kalau manusia bergaul satu sama lain berarti ada kulturalisme. Kalau kelompoknya banyak di antara manusia nanti akan ada istilah multikulturalisme. Kalau humanisme itu ada humanisme vertikal, ada humanisme horizontal. Kalau humanisme vertikal itu adalah humanisme teistik, humanisme kesadaran kemanusiaan yang menemukan bahwa manusia itu tidak lahir sendiri tapi dilahirkan manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri tetapi diciptakan sehingga ada Tuhan di situ sehingga humanismenya tidak universal tapi humanismenya teistik kan gitu jadi ada asal usulnya kuen di rambut keriting tonggo murah kui ono seneng profit kue dewi kita kue tadi anaknya pak iki anak embo iki kui duduk kue dewi sing nentokke kui ono maka sebenarnya tidak ada manusia berdiri sendiri manusia itu adalah produk dari produsen besar yang kita orang Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya humanisme realistik. Manusia hidup humanisme. Manusia berkumpul pluralisme sampai multikulturalisme. Kalau manusia bernegara berarti ada nasionalisme. Gitu. Nasionalisme. Nah, nasionalisme ini adalah Anda belajar kayak Bung Karno yang di pendapatnya mengenai nasionalisme nek bung nek bung tomo piye nek tan malaka piye cah caca nek kowe ra sinau serabutan untuk ngawur manajemen ke masa depan nah Nasionalisme ini adalah skala kecil dari internasionalisme. Sebenarnya nasionalisme adalah manajemen lokal dari humanisme. Sebenarnya sama aja, cuman dibatasi lokalnya yaitu dalam skala negara. Nah Bapak sekalian, iya. ketika ketika, ketika negara membuat pembangunan, kemudian ada perangkat-perangkatnya, misalnya media. Nah, nah, nah dulu TVRI itu adalah bagian dari Menteri Penerangan atau Kementerian Penerangan, kemudian ada presiden baru tiba-tiba mati, tiba-tiba Radia untuk Kementerian Penerangan dan juga yang tidak di panggil adalah menteri kementerian sosial. Jadi jangan orang yang buat ibu anak yang tiba-tiba Karena mungkin beliau berpendapat bahwa selama Orde Baru Departemen Penerangan termasuk TVRI, RRI, dan koran-koran pemerintah itu hanya membawakan kepentingan pemerintah dan tidak membawakan kepentingan rakyat. Sekarang Anda saya tanya, nek kowe delok wong gowo pisau dinggo mateni wong, Sing kok nesoni wonge bisane Wonge. Nek ana Facebook dinggo mitnah wong, medsos dinggo mitnah wong kuwi sing salah sing mitnah apa medsose? Sing mungkin. Nah, dadi menungsone kan manusia. Nah, ketika departemen menggunakan departemen penerangan atau departemen sosial menggunakan alat kenegaraan dan kepemerintahan itu untuk kepentingan pemerintah tok yang egoistik selama Orde Baru misalnya sing salah kuwi DPR ini, RR ini, Kementerian Penerangannya ataukah pelaku-pelaku atau pejabat-pejabatnya nah, jadi kok terus yang dibubarkan Departemen Penerangan kok pisone sing dilarang kan begitu masalahnya nah sejak itu yang namanya TVRI itu kabur kanyinan ora cetha dadi anake sapa dianggap UMN yo ya ora yo ya dianggap yo ya yo yo dianggap ora yo yo ya dianggap ora yo ora jadi TVRI ini saya sangat dalam dalam petik saya sangat bersimpati sejak lama nah kalau sekarang TVRI diratingkan terus dia di bawah Indosiar Trans TV dan apa mau RCTI dan dia di atas TV One, Kompas dan Metro TV itu kan ada ketidakadilan konteks. urusan itu VRI kalau RCTI beda. Sekarang kalau saya kembalikan ke nasionalisme, ya kalau TVRI urusannya nasionalisme dan kulturalisme. Sementara kalau RCTI dan TV-TV swasta nasional urusan utamanya apa? Kapitalisme, betul ya? Nah, saya tidak mengatakan kapitalisme salah atau nasionalisme benar enggak. Semua itu ada, tetapi masalahnya adalah skala prioritasnya. Kalau RCTI dan TV-TV nasional lain, skala jadi sing wajib hukumnya adalah kapitalisme. Sementara kalau TVRI orang besar wajib kapitalisme. TVRI harus menomorsatukan nasionalisme, kemanusiaan, dan kulturalisme nanti itu. Jadi ratingnya seharusnya metodenya berbeda untuk meretengkannya kalau ratingnya itu sopo sing nonton kita sing nonton itu itu itu itu sangat terlalu simplistis terlalu disederhanakan jadi malam hari ini kita belajar bersama bahwa anda sedang berada di lembaga nasionalisme bukan lembaga kapitalisme harus ini. maka ukurannya berbeda ukurannya bukan payu piro daya jualnya tinggi apa tidak lah ini orang nggak dalam produk ini ini membangun kemanusiaan dan kebudayaan di dalam skala nasionalisme bersama-sama itu teman-teman sekalian dalam konteks itu maka pada malam hari ini saya bangga saya bangga karena saya berada di ranah nasionalisme humanisme dan kulturalisme oleh karena itu Eh, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, sebagaimana harapan saya di awal tadi, mudah-mudahan Anda semua ikut belajar. Suatu hari kita harus membuat manajemen negara ini lebih tepat, lebih benar. Karena saya ngerti susahnya TVRI, apa mana RRI kan begitu kan. Susahnya TVRI. Anak tiba-tiba rentuk Bali Nangomai, terus Tau Bapak, eh kan begitu, pada tahun 2001-2002 kira-kira sehingga kemudian nganti nganti dari arena jual beli mobil pada waktu itu ning kui saking saking saking ya sebenarnya ya saking lebih ini dia lagi jadi anak anakmu kok ini iki pemerintah kok tutu kan gitu sampai sekarang tidak jelas sebenarnya nah Anda tahu sekalian Anda tahu Bapak sekalian cara kita menyusun jabatan di atas presiden, wakil presiden, menteri ini itu menko itu kan mencerminkan cara berpikir kita itu salah apa benar, tepat apa tidak. Iya. Saya tidak mengatakan yang ini salah. Saya cuma ingin mengatakan anak muda yang datang pada malam hari ini mbok sinau supaya suatu hari Anda menjadi pengelola bangsa dan negara ini dengan metode yang lebih tepat tidak menyakiti siapa-siapa, wong menang wong Jawa, menang itu tanpa ngasorake gitu ya ojo jam lima mau jadi wakil presiden bulbar kuwi ora sida kan sakit gila lah wis kalah ya sorake gitu kan gitu kan jadi nek menang rasa ngasorake nek ngurung rasa bolo rasa tawuran gitu liane boleh coba menang tanpa ngasul lagi nguruk tanpa golok suki tanpa gondok ini cocok gue ya lho ya, nek gue ra krasa suki mesake banget wis ora dipondho ra krasa suki ya wis kene ya ta tidak ada gue apa ya, nih, kalau anda sudah punya nasihat sangat baik dari nenek moyang kita Pak. cara hidup yang sangat baik yang Indonesia tidak belajar kepadanya Indonesia belajar kepada Belanda Indonesia belajar kepada Inggris Indonesia belajar kepada Amerika padahal Amerika adalah negara dan komunitas termuda di seluruh dunia dan semuanya berjalan sekarang menjadi dewanya seluruh dunia padahal kui cah cilik cah ini sore sing guru ngerti apa-apa kui si kencur si hijau wong wong jawa kui wis tuwa wis wah wis kaya ngono kae wis Sekti mondro gono ora karo kan acu ah, putune ora gelem sinau nang bae, ra gelem sinau nang bapake karena meremehkan bapaknya gara-gara pakai kacamata Belanda. Akhirnya semut-semut ireng, anak-anak sapi wis enak-enak jadi semut, wis sinau semut, betapa ampuhnya semut. Kowe pengen duwe anak sapi. Monggo sapi penggawane ning kitu le. Setelah menapa? Sapi penggawaan yang diperbudak tukang garu ya tau ming diternakan semua semut apa ana peternakan semut apa ana semut bisa dipateni apa iso menghancurkan semut di dunia semut tidak terkalahkan dan bangsa Jawa adalah bangsa semut ya. pelajarilah semut ya saya tidak ada ngomong panjang cuma ya anda sudah tahu persis soal bahwa semut itu tidak bisa anda kalahkan semut itu punya silaturahmi yang luar biasa orang semut dudukan rasa laman Orang semut gowo gula sak butir terus dikai gula sepuluh butir menjadi cukup sing puluh butir orang Semut iki pokoknya sing sak butir gowes ya kui. Jadi banyak sekali moral dan akhlak yang luar biasa pada semut. Nah, malam hari ini buat sekalian mari kita belajar kembali. Oleh karena itu saya minta nomor pertama, aku jalur teksnya masih mam. Jalur bukunya. Kita belajar kembali di Tunggal Ika. Oke. Okay. Jadi supaya biasanya Pak Kiai Kanjeng kan langsung juleng-juleng kalau kayak gini hari ini hari ini kita fade in aja dulu alon-alon ojo. Jadi nganggu pembukaan sih gitu ya. Ojo langsung radikal. Kan kan nanti radikalis kita. Jadi ini ada nomor yang akan dibawakan oleh Mbak Novia judulnya Garuda Sekti. Iki iki ora iki puisi ya, aja njur kuwi ngaran ini kaya iki teks pidato. Nek puisi kuwi beda panggonane, nek baru anon mengatakan apa ini binatang jalan, aja njur kok dapat daftar bahwa baru anwar iki kewan. Orang kuwi kuwi aja pokok-pokok banget. Ya. Aku akan menerjang Tidak berarti Khairul Anwar akan melakukan terorisme Itu bahasa puisi dan ini juga puisi Sepinya hati Garuda Gue bayangin kira-kira sepi lah Garuda Nanti saya Garuda ini kok jadi mbet kata Gitu ya kita Ini Garuda kok rasa mabur Garuda kok dipulungi Iya tapi turuti lah ya Makanya ada sepinya hati Garuda Dijunjung tanpa jiwa Jangankan Jangankan pakai ilmu Dengan hati dan jiwa saja tidak Jangankan pakai pemahaman Menjadi hiasan maya Oleh hati yang hampa Itu kan Neng jinji garuda dinggunggu Neng ora cetok Ora cetok ini Ora cetok Apalagi penerjemahannya ya ora cetok persatuan Indonesia yang malam ini kita bicarakan lambang ringin mengkora nomor kerapat RT ini so ringin ringin ini biasanya tinggu mengerti-mengerti kalau mbak uruksa mbak uruksa kuwi jadi turuti banyak sekali hey. Sepinya hati Garuda dijunjung tanpa jiwa menjadi hiasan maya oleh hati yang hampa. Dengan rindu tiada kata, sangat mendalam dari luka, disayang tanpa cinta, dipuja dan dihina. Maksudnya disayang tanpa cinta, dipuja dan ini misalnya ini kue ini setengah mati ngomong NKRI harga mati, padahal wis kok tebangi NKRI ini wis kok ganti wite, Wis kok demen tentean sehingga Anda sudah tidak punya UD 45 lagi. Anda sudah memakai UD 2002 sekarang. Bahkan mungkin ada UD yang baru lagi untuk kepentingan para kapitalis dan pemilik modal untuk menguasai Anda semua. Oleh karena itu, saya yakin Bapak-bapak, anak-anak muda yang hadir ini biasanya tidak ini agak-agak sedikit lebih tua dikit gitu ya biasanya cacang nom ya SMP sudah teko SMA sudah teko bayi ya digowo meteng ya rene burung meteng ya rene ya hubungannya itu meteng dan yang paling banyak yang jomblo karena berharap di sini bisa ketemu wanita yang baik Nek bocah ora apik-apik ngopo dikoreni kan gitu kan perhitungane. Sepul yo ya kit biyen wis makiyahan hampir satu yo lah ketemu-ketemu pak. Oke wanita sing apik sing dikoreni ning yo ya ora sir karo kuwe ya yo yo ora cetha yo to. Iki yo penggaweanmu apa ora cetha. Sisiranmu ketok nek kowe ora iso tuku sisir ya to. Ini ora apa-apa. Itu guyon saya sama mereka. Bismillah. Teman kiai kanjeng saya mohon dia membawakan sepinya hati Garuda untuk pembelajaran pertama. Nanti di tengah jalan kita akan mohon respon-respon setelah beberapa nomor kita bawakan Pak Nusewu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan semua untuk cinta kita kepada Yogyakarta dan ulang tahun yang Alhamdulillah, Bismillah Saya masih akan minta Mbak Fia Untuk membawakan satu lagi Sebelum Mas Doni yaitu Padang Bulan Jadi hidup ini kan sangat luas yang namanya pluralisme itu bukan hanya antara orang Jawa dengan orang Madura, orang Bugis, antara orang Islam dengan Kristen dengan Buddha dan lain-lain. Pluralisme itu ada dalam dirimu sendiri. Di dalam dirimu sendiri ada bermacam-macam dimensi nilai. Ada bineka dalam dirimu ono desakan bukin tertok ono desakan balik tertok ono desakan timbul indah tok ono jadi oh, ada bermacam-macam dimensi nilai dalam diri manusia yang kita sebut bineka nilai dalam diri manusia itu harus diikatkan harus menjadi harmonis pada diri setiap orang Nah, apalagi ketika nilai-nilai dalam diri manusia itu dilembagakan secara sosial, bahkan menjadi perusahaan, bahkan menjadi perangkat-perangkat pembangunan dan ekonomi. Nah teman sekalian Di negara Tunggal Ika tidak hanya soal etnis dan agama, Di negara Tunggal Ika itu betapa luasnya hidup ini sehingga dia sangat bineka. Kita sendiri bertentangan dengan diri kita sendiri. Antara ini karpe hatimu, kalau karpe sahabatmu beda, kalau karpe utekmu beda. Jadi kita juga harus mengenal pluralisme di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu yang harus kita sinau barengkan adalah ayo belajar gue bingung karena dewi rasa di forum-forum seperti ini mempelajari yang kalian ya, tidak bisa mungkin mempelajarinya di sekolah atau di pesantren atau dimanapun yang lain yaitu belajar menjadi manusia karena tidak ada fakultas menjadi manusia tidak ada universitas yang mendidik antar menjadi manusia yang ada dalam fakultas mendidik menjadi expert menjadi apa menjadi ahli di suatu bidang tapi pendidikan menjadi manusia pun tidak ada nah oleh karena itu sinau bareng ini merambah kemana-mana sekarang yang mandiri sudah 60 titik di seluruh Indonesia kemudian pada bulan ini induknya di Jombang itu umur 25 tahun setiap bulan kemudian pada suatu hari di Surabaya di Jogja sudah 19 tahun di Jakarta 18 tahun di Semarang 19 eh, tahun juga dan lain sebagainya kemudian kita anda tahu misalnya di Surabaya baru 11 tahun di Surabaya itu cah kumpulnya ini bensasi wis 11 tahun namanya Bang Bang Wetan jadi mereka itu aslinya kan aktivis, pengen demo, pengen melawan pemerintah, bonek, ya campur korak, campur macam-macam kayak. Akhirnya kita masih nau bareng, sekarang mereka sudah lebih berpikir jauh ke depan. Karena Anda tahu teorinya hidup ini ada masalah yang ada akhirnya dan ada masalah yang tidak ada akhirnya. Jadi ada kalau istilahnya bilang ada finite game dan ada infinite game. Ada game yang ada akhirnya, misalnya 16 90 menit berakhir dalam Malaysia nanti menang atau kalah. Tapi eh? Ya. oh, oh ada ada. Oh. Sudah selesai. Oke, tinggal baca. Itu adalah game yang ada akhirnya. Ya, ini ini ini pembelajaran bersama. Nah negara harus tahu kalau pemerintah ada akhirnya 5 tahun. Tapi kalau negara nggak ada akhirnya. Nah sekarang saya tanya, rancangan untuk bangsa Indonesia itu berdasarkan konsep negara atau pemerintah? Eh? Loh. Jadi pokoknya mikirnya lima tahun Eh? Masa gue lima tahun berarti ganti meneng, ganti meneng mestinya ada rancangan panjang minimum 30 sampai 5 tahun pemerintah taat kepada rancangan negara itu begitu yang dilakukan di Korea, di Jepang, di negara-negara yang lain eh, dulu ada GPHN, sekarang tidak ada GPHN. sekarang hanya ada GBHP garis besar haluan pemerintah bukan garis besar haluan negara nah jadi negara tidak ada akhirnya atau Indonesia ada rencana untuk berakhir Ya ada kan? Anda bujangan ada akhirnya Tapi rumah tangga tidak ada akhirnya Betul? Apa ada rumah tangga yang punya rencana untuk mengakhiri? Nah Anda harus punya manajemen yang tepat Barang sing orang mengakhiri Ojo di manage dengan cara barang yang ada akhirnya Juga sebaliknya Tidak boleh terbalik Nah kita silang sekali dalam memanage dua masalah itu sampai-sampai menteri olahraga ya keliru seolah-olah dia membolehkan judi gitu kan. judi itu termasuk yang tidak ada akhirnya nah, modaro wis mesti tetap orang wong totoan ya Pak itu abadi ojo menekuk bal balap Pak kan Kanjeng butuh tolong Pak terawih saya ini butuh-butuhan ada ayo itu imamnya sekolah sepatu likur iya lima ngewu nih bel lima ngewu menurut gue ya, pak ayatnya surat sing itu itu kurang al asro wal asri itu kurang itu sebuah butuh jadi total itu barang abadi yang kita cara memanage juga harus dengan metode-metode yang abadi dan tidak boleh berharap sesuatu yang abadi akan berakhir sementara juga tidak boleh Anda menangani sesuatu yang ada akhirnya Anda suruh dia abadi nah orang Indonesia ini terbalik-balik sing sementara kok sembah-sembah sing abadi kok tinggal-tinggal saya kira aja biru yang sama saya nah itulah Bang Bang Wetan di Jawa Timur diambil dari lagu Jawa Bang-bang wetan ya. Bang-bang Kusrahino yang muncul biasanya membawakan Tapi yang kalau kesempatan kita bawakan uh, Nah disitulah bonek kumpul Dan Anda tahu bonek sudah dalam perjanjian dengan kita semua Bonek tidak mungkin menjarah warung Tidak mungkin naik kereta gratis Tidak boleh ngaco-ngaco lagi Kalau yang menjadi di Bantul bulan kemarin itu rekayasa dan itu bukan bonek yang salah itu kita bisa lacak semuanya jadi bonek pun sekarang menjadi dalam tanda petik lumayan lah kurang aku orang aku bonek le kue tak ora aku tak ora tak aku nih bonek nek kue kendelmu menunggang guris pun Nek kue wani nunggang guris pesawat. <laughs> Surabaya Medan kita akoni nek bonek kakak. Jadi yang rana sing wani modal ya nek aji nunut ya ta ning delik ning kamar mandi ya kan nah, nek ning dhuwur ya ora wah jadi teman sekalian di Surabaya yang keras kayak gitu dengan acara sinobram jadi lebih dewasa, lebih tenang, lebih jelas ke depan bagaimana. Ya, kita nggak bisa apa mengatasi sesuatu yang memang tidak bisa diatasi pada jangka waktu tertentu. Ya jangan diatasi. Anda harus menjadi orang baru untuk menjalankan berikutnya kan begitu. Iya kan. Kapan-kapan besok mulai 2019 saya tak ceritanya mengenai sembunyi. Program kita adalah sembunyi 2019. Gue tak ceritani kue, ben kue iki ora orang ben kue terlalu luntur langsung sapa kudu punya pemahaman kearifan kebijaksanaan penerimaan lebih banyak daripada penolakan setiap orang punya hulunya untuk menjadi sebuah hilir setiap orang itu ada asal usulnya Pak Surati yang ngono Ya tergantung latar belakangnya pendidikannya nasabnya asal usulnya gue aja nesuan didolein burine biye orang no maling sing maling mergo hobi maling kecuali sempadan hobi Neng kebanyakan maling mergo kepeksa kan begitu kan Tuh, rumuskan. Oke. Okay. Sekarang saya tanya sama Mbak Fia sama Kiai Kanjeng, kita mau pilih Bambang Wetan apa Padang Bulan? Nah, jamaah rata tak ini yang dijawab. Berapa pol? Bagaimana Mbak Fia? Padang Bulan atau Bambang Wetan ngikut saya? Padang Bulan, oke. Okay. Oke, kita bahkan Padang Bulan ini juga satu Gini loh, kowe nek ora ngatasi masalah, kerasa mesu. Sing penting siji ora nambahi masalah. Siji ya. Nomor loro kowe dhewe ora dadi masalah. Kowe urung iso ngatasi ra apa Gitu ya. Nomor telu kowe sesuk aja gawe masalah kaya sing kowe ora iso ngatasi kuwi. Sing dipastikan itu. Saiki itu oke. Kebanyakan yang di Jakarta itu wis ora iso nyelesaikan masalah, bendino nambah masalah dan adanya dia itu adalah masalah yang begitu ini kalah sama pegadaian gitu yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah wis yang ngono wong iki digadekke iya, iya. itu ya oke Mbak Fia tentu Kiai kita persilakan membawakan Padang Bulan. Ini asli lagunya diciptakan oleh almarhum sahabat kita Frankie Sayulatua di album Prawerta. Sayangnya saya yang bikin, oke, monggo yang yuk, monggo. belajar tapi mereka subjek utamanya karena di Quran itu tidak ada ajaran atau perintah untuk mulang Pak. Yang ada itu dikongkong Sinam Jadi perintahnya itu kepada semua orang untuk menjadi murid, bukan semua orang diperintah untuk menjadi guru. Yang ada itu carilah ilmu, bukan bukan mulango ya Kalau setahu saya di Quran dan hadis. Nah, jadi misalnya gini, sekarang Bu, Anda kalau Anda orang Indonesia ya Bu belajar semua bumbunya Bung Karno, tentang Malaka, Bu belajar semua dari penjara revolusi orang Orang kowe waktu. Bahkan jangan hanya belajar kepada nilai-nilainya, belajar kepada pribadi beliau. Misalnya Bung Karno waktu lahir di Solo itu alamatnya di mana? Ada yang tahu nggak? Belajar di Solo Solo Utara pas selatan keraton selatan pas keraton utara mau gitu lagi Bung Karno biar lahir itu umpamane gitu lagi kalau Pak Harto dulu lahir di mana terus dibesarkan di mana kok gitu lagi Bu Mega sama Mbak Tutut kok lahirnya sama 23 Januari ini janjani dia toh apa maknanya di belakangnya ngono-ngono gitu dolek aku ini masih mau di digolek ini kamu wae wah wah kalau anda orang yang betul-betul Ulama ya dicari bahasin Hasim dulu itu kitabnya apa saja dibocor, kabeh kitabnya bahasin apa saja beliau berapa tinggi badannya mau dicari beliau kulitnya kuning langsat apa hitam manis apa coklat itu dicari beliau asli orang Jombang apa Demak apa Semarang boleh ino Mbak Dalang aslinya jenenge sopo dia memang neng di ketika menjadi katib di di keraton barat dan seterusnya di ilo nek ora ngerti apa-apa gue ming mangan mangan mangan mangan orang ngerti sih nggak bisa sopo mari kita belajar untuk menghargai kontinuitas jadi kita ini menghargai apa yang diciptakan orang dulu dan kita menikmatinya mensyukurinya dengan kesadaran dan pengetahuan nah banyak sekali fakta-fakta di Indonesia yang, yang ada harus pelajari. Ada juga yang tidak perlu dipelajari. Misalnya kalau tadi Anda jangan, misalnya Mbak Hasim tinggi badannya berapa, jadi orang ngerti lah oh Ojo nyurku boleh tenan modal kowe nyurku nang kuburan kok budak kok ukur. Nah, rasa ada banyak hal yang tidak perlu diketahui, bahkan ada yang harus tidak diketahui. Jangan sampai tahu misalnya badan istri tetangga Tidak boleh Anda tahu Betul nggak? Jadi Anda harus tahu apa yang harus Anda ketahui Apa yang sebaiknya Anda ketahui Apa yang jangan sampai Anda ketahui Apa yang kalau bisa Anda usah tahu Itu Anda harus punya kategorisasinya Kalau tidak punya itu ngawur nanti kita hidup itu ngawur apa namanya komunitas kan jadi serabutan tidak karu-karuan makanya makanya saya terus menerus setia kepada Anda. Malam hari ini adalah pergelaran Kiai Kanjeng Sinang Bareng yang ke 3900 3939 eh? 93 nah, ayo kok 3939 3993 3993 termasuk Anda harus jadi inovator U16 menang U19 mugo-mugo gitu kan silat menang di, di, di BK gitu Lura Bung sebab di Indonesia itu karena gilingan ini kira bener nah isi umur 16 ampuh juara olimpiade juara AFC juara macam-macam begitu mulai ulung puluh kan mulai keracunan mulai rusak mulai di wes kok begitu PSSI senior kalah terus Demikian juga sarjana, demikian juga semua yang lain-lain karena mesin sistem kita kurang kurang benar kan gitu. Kalau mulai mulai mulai sakit kue kudu bisa nggak gilingan negoro gilingan tadi sih bingung giling dan jagungnya ini metune ini apa gitu ya. supaya Anda menjadi orang baru yang menciptakan itu inovatif. Misalnya saya ini ono pilpres, Anda boleh inovasi enggak? Kalau bineka tunggal ika ya sudah bareng aja kok di presiden, saling dulu. Dimana itu umpamanya orang siji sing menang saya lima persen, sing kalah petang puluh persen, sing petang puluh persen kurang lima lima tahun, mangkel lima tahun, rusak lima tahun, sing sing menang lima puluh persen ya umum, bagus sih lima puluh tahun, sok bener lima puluh apa lima tahun kan gitu, kenapa tidak bareng bareng aja? Kok sudah presiden mau apa, rapopo Jadi tinggal namanya diganti, konstitusinya nggak mungkin diganti konstitusinya loh. No. Om kuwi wewek mudune gen-genan mudune sing ora entuk ganti Quran. Eh? Kalau raimu kuwi sing ora diganti, rasa dioperasi. Ini make upnya boleh diganti, pakaiannya boleh diganti, yang tidak boleh yang diciptakan Allah. Kalau yang diciptakan manusia boleh diganti. Negara, konstitusi, aturan, perpres semua boleh diganti. Wong kene kerajaan kok ganti dari republik ngono berkuwi serikat kok ganti karo kesatuan kesatuan kok ganti karo serikat wong bikin kene kontak ya mbok saiki golek timbangane kerengan terus mbok wis presiden bareng-bareng bineka tunggal ika ada empat calon gitu terus kuwi binekane terus tunggal ika bareng-bareng malah iso luwih ngontrol gitu satu sama lain toh ayo ayo ayo gitu. malah bisa satu sama ngontrol kalau saya sih begitu dia gitu. kris kecil lagi Aku bareng-bareng jadi kan tujuannya tuh mengabdi rakyat Indonesia. Ya tuh bener toh? Oh murah oke ya nak saya ketemu sing nyalon ya saya anyel. mau mung kok. Kalau wakile loro bagus bareng bareng-bareng bae. diem kayak jadi ngopo gawe seneng, wes presiden rombongan ya itu. Manusia kok mengikat dirinya untuk hal-hal yang dia boleh bebas dan manusia bebas membebaskan dirinya untuk hal yang dia seharusnya terikat. Betul nggak mas? Kue nek soal sembahyang kue jalur bebas, ya kan? Nek soal akidah kue jalur bebas, gitu ya. Tapi ketika kue boleh bebas, menggaya negara sakarmu, sehingga kok rembuk permusyawaratan dan perwakilan, kue malah mengikat diri. Ini sidik dari makar, mesti dari makir, mesti dari mokor, tapi rutin. Sisi teroris, teroris, teman samu bukan teroris kok. Bung Karno adalah teroris besar bagi VOC. Pangeran Diponegoro teroris besar sekali bagi pemerintahan kerajaan Belanda. Dan Pangeran Diponegoro lah yang membuat Belanda bangkrut dan Eropa goyang ekonominya sehingga Belgia bisa memerdekakan diri dari Belanda. Akhirnya kerajaan Belgia mengucapkan terima kasih secara khusus dengan surat menteri kepada keluarganya Pangeran Diponegoro karena gara-gara Pangeran Diponegoro berontaklah maka mereka bisa bebas dari Belanda. Wow. pas kue bebas malah mengikat diri, pas kue mengikat diri, pas kue ikut diri terikat malah kue membebaskan diri. Nah, mulanya ayo sinau bareng benora kuali-kuali. walik sekalian itu ya. Oke. Satu nomor terakhir sebelum beliau, satu nomor terakhir saya rada kiai kandil setelah itu saya akan bergulirkan termasuk Pak Heri nanti tidak di sini Pak kita bawa mic-nya ke sana. Dari Lenggawan Temuri Kumawan nanti mikrofonnya kita bawa ke sana. Ya. Loh, Pak Heri yang ada kok. Ada kok Pak Heri. Oke, sekarang saya minta putra masa depan dari Mas Doni. Termasuk Kiai Kanjeng ini kan anu tadi diarani grup musik ya dudu upama dhek main musik diarani kosidah ya iya ning ya dudu diarani band iya ya dudu diarani rock iya ya dudu kenapa kita tidak bikin baru kenapa tidak persediaan rombongan baik dimana itu kerengan tak karuan-karuan wong sapa wae jam yo men wae mending bareng-bareng luwih akeh luwih apik kan gitu ya Bapak sekalian, oke. Inilah putra masa depan aku berdoa menurut engkau semua yang hadir pada malam hari dan di saja maknya sinau bareng di mana-mana. lah yang akan memperbaiki, membangkitkan Republik Indonesia menjadi negeri dan bangsa yang lebih baik dari yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Silakan dia Ganjeng untuk tangan sekalian. saya tidak cerita yang dulu. Saya yang sekarang bahwa LPP TPR itu mempunyai tugas sekarang ini untuk memberikan pelayanan informasi yang uh, berisi pendidikan juga kita membuat acara-acara yang menghibur tapi juga uh, mempunyai nilai pendidikan yang bisa menjadi kontrol dan perkat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga diberi tugas untuk melestarikan budaya bangsa dimanapun TGRI ini berdiri. Jadi saat ini tiga itu ada 29 di masing-masing provinsi. Eh, Bapak Ibu, satu hal kenapa kita melakukan acara malam ini sinau bareng dengan Cak yang dan Jie Kanjeng ini adalah salah satu <laughs> upaya salah satu upaya dari TVRI untuk mendekatkan diri ke masyarakat dalam bidang pendidikan dan satu hal malam ini yang saya peroleh adalah ternyata makin banyak kita belajar saya pribadi itu makin banyak yang tak tahu itulah kenapa kita harus banyak sinau dengan siapa saja hari ini, malam ini dengan Cak Nun, mungkin besok kita saya dengan Pak Yuke, mungkin dengan Pak Rudi, dengan teman-teman di uh, panggung sisi sana. Itulah saya memang masih banyak harus belajar. Termasuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Marilah kita dengarkan nanti beberapa narasumber yang akan memberikan masukan. Terima kasih sekali lagi Cak Nun bersedia hadir di TVRI. Terima kasih juga atas responnya yang baik kepada kami. Inilah salah satu upaya kami Pak Cak Nun untuk mendekatkan kami ke masyarakat. Uh, kami informasikan juga seperti tadi Kak Nun bahwa kita harus banyak belajar dengan Pangeran Dipenegoro. Contohnya bahwa TVRI Jogja juga sudah menayangkan setiap hari Sabtu jam 5 itu ada ketoprak benteng di Penogoro. Itu sampai mungkin akhir tahun ini 20 episode bahkan bisa lebih. Jadi monggo setiap satu eh, tontonlah TVRI dengan beteng Rotterdam. Di situ kita bercerita tentang pangeran di Benteng. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya kepada saya. Kami kembalikan. Oke, terima kasih sekali kita pelan-pelan apa namanya memahami, menampungnya dan kemudian mengelaborasi di dalam pikiran kita terus kita dengarkan semuanya dan kita pasti insya Allah akan sampai kepada yang terbaik karena hidup ini dianggap angel dan angel banget karena naik arep boleh eleke sapa gampang banget tapi yang kita lakukan adalah yang sebaliknya seburuk-buruk seseorang atau suatu perbuatan kita cari latar belakang baiknya kita cari baiknya nek soalnya saya kiki dia belas ora karuan jadi angel kan gitu ya jadi ngomong bener apa yang mau kui tetap bisa salah kan dari satu sudut maka kita kemudian belajar ada sudut pandang ada sisi pandang ada jarak pandang ada resolusi pandang ada kepentingan pandang ada hikmah pandang ada macam-macam supaya kita tidak terjebak pada egoisme yang merusak apa namanya persatuan sosial Berikutnya saya mohon dengan sangat Bapak Yugo dari DPRD. Satu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, Mbak Novia dan Oke Kanjeng yang kami hormati, Bapak Kepala Perwakilan TVRI, kemudian Pak Kapolda, kami Heri Sudianto dan yang saya banggakan adik-adik sekalian, saudara-saudara saya, sinau bareng. Insya Allah sinau kita malam hari ini akan menjadi kebaikan bagi bangsa Indonesia depan. Jadi saya uh, berusaha untuk menggali dan memaknai dari yang tadi sudah disampaikan oleh Cak Nun sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama itu saya menggarisbawahi tentang nasionalisme tadi di depan nasionalisme kemudian kita mendengarkan uh, lagu tentang Garuda jadi nasionalisme ini kalau yang saya pahami sesuai dengan ajaran Bung Karno itu tidak lepas juga dengan kebangsaan artinya mendudukkan bahwa wilayah yang ada di selatan dan timur benua Asia wilayah yang kalau kita naik pesawat terbang dari Aceh sampai Papua <laughs> itu selama tujuh jam itu ada di atas berapa negara? Ada yang tahu nggak? Kalau kita naik pesawat dari Aceh sampai Papua itu selama tujuh jam itu ada di atas berapa negara? Satu negara, negara Republik Indonesia. Tetapi kalau kita naik pesawat tujuh jam juga dari Jakarta sampai Tokyo itu ada berapa negara? ada empat atau lima negara artinya negara kita besar sekali kalau kita tidak bisa menanamkan rasa nasionalisme dan kita tidak bisa menanamkan rasa kebangsaan maka tentunya negara yang besar yang kita miliki ini akan hancur berantakan adik-adik sekalian kalau seumuran saya mungkin masih ingat tahun dulu apa tahun zaman dulu itu ada negara yang namanya Uni Soviet Uni Soviet itu luar biasa besarnya tetapi ternyata Uni Soviet itu yang saya tahu budaya, bahasa, dan bangsanya itu tidak lebih dari 100 budaya, tidak lebih dari 100 bangsa, dan tidak lebih dari 100 bahasa. Sedangkan Indonesia yang kita cintai ini lebih dari 400 bahkan ada yang menyatakan 600 600 suku bangsa, 600 bahasa dan budaya. Dan saat ini Uni Soviet kita tahu semua hancur berantakan dan hanya menjadi negara-negara yang kecil. Tetapi bangsa kita saat ini tetap bisa bertahan. Tadi dinyanyikan oleh Mbak Lovia, yaitu Garuda yang sedang sedih. Nah oleh karena itu nasionalisme, kemudian kebangsaan, dan bagaimana cara kita membumikan Pancasila itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Hal-hal yang sederhana. Panjenengan berangkat dari rumah sampai di sini di lalu lintas itu ketika lampu merah berhenti menghormati pemakai jalan yang lain itu Pancasila. Kemudian ketika panjenengan duduk di sini mendengarkan pidato maupun belajar dari Cak Nun, panjenengan tidak ramai sendiri, tidak mengganggu, itu Pancasila. Oleh karena itu mari kita laksanakan yang saya, yang saya maknai nilai yang disampaikan oleh Cak yang pertama tadi tentang nasionalisme adalah kita melihat kepentingan seluruh dalam satu kesatuan, di mana kepentingan kita ada di dalamnya. Kemudian nilai yang kedua saya tangkap tadi adalah kemanusiaan bahasa Jawanya, bahasa Indonesia-nya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan atau kemanusiaan itu adalah sesuatu yang saat ini mungkin sudah mulai tergerus oleh Godaan sudah mulai tergerus oleh budaya-budaya asing. Padahal kamanungsang itu merupakan satu-satunya cara bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk nantinya kemudian bisa mewarnai peradaban dunia. Tadi beliau menyampaikan tentang kapitalisme. Kita, eh, alhamdulillah, secara ideologi bangsa Indonesia itu sangat lengkap sekali. Kalau kita bicara ada ideologi kapitalisme yaitu independence apa namanya declaration of independence tetapi di sisi yang lain juga ada ideologi besar dunia yaitu manifesto manifesto komunis kita ada di tengah kita lebih bagus dibandingkan apa namanya declaration of independence karena kita punya apa pas sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dan kita lebih bagus daripada manifesto ekonomi apa komunis karena kita punya sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Mari kita mulai sekarang dari belajar sinau bareng ini semakin meningkatkan rasa kemanusiaan kita. Kita semakin meningkatkan rasa cinta. Tadi saya menangkap dalam lagu Padang Bulan yaitu kasih sayang kemudian perhatian, care gitu. Jadi care itu bukan cuma sama pacarnya saja, tapi juga sama sesama sesama manusia. Kita bisa mencoba untuk empati ketika manusia yang lain atau saudara kita sedang mengalami musibah, semaksimal mungkin kita bisa memberikan bantuan. Insya Allah dengan meningkatkan rasa kemanusiaan tadi, seperti yang tadi di cita-citakan yang disampaikan oleh calon nanti negara kita ke depan akan menjadi negara yang baldatun, kelibatun, walaupun kubur. Matunun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mohon kepada Bapak Kombes Rudi, saya mohon izin gini Mas Yoga. Uh, eh, kan panjangnya sudah menjelaskan Indonesia gede nih orang saya nyanyi ragame karo sing nyanyi jenis menungsone sukune kelakuane budayane orang sing nyanyi gitu ya dan seterusnya ya maka pelajaran pertama adalah nek ngono aja niru sapa-sapa ora kaya liyane Mulane aja gawe negara sing kaya kae kaya kae kudune iki ketake salah awale iki. Anek anek gue gawe kopi sak moci beda metode ini karena nggak kopi bisa jelas kan gitu jadi kita harus berpikir panjang ke depan untuk anak-anakku ini pikirkanlah kita harus misalnya TVRI sama RCTI beda lapangannya beda medan perangnya beda logikanya beda dialektikanya ya maka kita jangan jangan menyaingi mereka karena memang kita nah. beda macam perangnya logikanya dan semuanya maka Kiai Kanjeng bikin sinau bareng ini karena dia bikin medan perang yang berbeda jadi Kiai Kanjeng tidak bersaing sama Slang tidak bersaing sama Hadar Awi sama Bipsen tidak bersaing sama uh, Leto tidak bersaing sama semuanya saya tidak bersaing sama Ustadz Abdul Somad, tidak bersaing sama, tidak bersaing karena mejanya berbeda dan saya bukan mereka. Mereka juga tidak mungkin mau jadi orang kayak saya. Saya tidak mungkin mampu jadi orang kayak mereka, kayak Pak Maruf Amin, apal kitab kuning seluruhnya. Ustadz Abdul Somad kuliah di Al Azhar lama dan ahli bahasa Arab semuanya ngerti gitu kan jadi tidak mungkin saya masuk medannya yang mereka hebat di sana lah saya pula nih korak karo gendong ketemu nih karo cahasa jadi saya tidak bisa bersaing sama mereka makanya saya tidak mau bersaing dengan mereka mesti kanai aku Aku raiso popo le, secara kesarjanaan barat aku dudu sarjana, secara ilmu Islam aku gitu kiai itu ulama orang tau orang atau kitab kuning tahu aku mungkin menopo sosok aku intan kan gitu kan jadi saya tidak mau percaya aku supaya tetap manfaat aku tak sinau bareng kalau bocah-bocah yang podo-podo orang patio pinter kaya maka aku ketemu sama anda semua Cara sinau bareng ini Pak Bayi ini metodenya begini Pak tidak boleh panggung lebih tinggi dari ini satu Sa kenapa supaya yang di depan ini tanggung jawab ngomong apa wae kudu apik dinggo wong sing ngarep. Nek ora, kuwi langsung mencolot aku ditendang dasku. Betul Kalau panggungnya melindungi orang yang dipanggung, maka yang dipanggung menjadi punya peluang untuk tidak bertanggung jawab. Ini juga soal security, Pak. Di acara Ma'ihan tidak ada bagian keamanan tidak ada susunan panitia dan tidak ada kepala keamanan dan tidak pernah terjadi apa-apa tidak copet, tidak bentrok, tidak royalan tidak kemelian sama sekali. Kenapa? Karena setiap orang di sini adalah polisi, setiap yang datang ini adalah pengaman, setiap orang yang datang adalah orang yang rukun dan besar bersaudara bersama. tidak sejak awal kita set up seperti itu meskipun ada pamri lain tak anak-anak ini kenapa di depan bisa mesti ono kacangnya ono gedangnya tapi itu memang ada beberapa yang pamrinya bingung yang harus nyaut jajan maybe ono serah masalah Jenisnya menungso iki kodoh lu mau kaji niatnya beda-beda itu. Ya itu ono sing dari KPK ono macam-macam gitu kan ya nah diantara mereka ono sing mergo ketulusan bersaudara ono sing panjen ngincer jajan maka kita biarkan ini jangan dikasih dulu ke mereka Pak. karena semakin mereka ingin semakin besar kenikmatannya nanti jangan biarin mereka nonton kalau lagi misalnya suka asu lagi jauh oh, sama pokok biarin dulu pak biarin aja jangan disegerakan jangan dimanjakan mereka harus tirakat dulu supaya mengerti yang namanya rindu supaya mengerti yang namanya ingin tapi tidak tercapai supaya bukone itu penak tenang tuh gitu ya ibu harus meh-meh jam 10 lagi bisa joget bincang gitu ya soalnya aku kan dulu kali nah, ini kan kategorinya jelas ini yang bawa bangsa seneng kacang ini rana kopi pak biasanya kopi kopiku diincer pak oh ya jadi bapak sekalian ini saya ingin bilang sama Bapak dari kepolisian bahwa jangan dipikir kita ini tidak bantuin Indonesia. Kita ini sampai tingkat security. Dan sekarang ini teman-teman dari Amsterdam sedang bikin eh ono Ya Allah kuwi iki ya, nek wong cekak Gusti Allah lagi ngomong sik kopi teko. Ya Allah, aku biar mendapatkan kayak sopo ya kayak nganyi. Mereka langsung teko langsung kok jejeran langsung tak lamar lampu kubi, ini dia saya sihir dulu sehingga dia hilaf sana aku gandeng rumah sana aku redo nah gitu kan setelah nikah baru ketahuan bahwa ternyata dia hilaf terjebak dia oleh ilmu sandatku kan gitu kan itu Pak jadi jadi ini teman-teman sedang bikin ada teman untuk S3 nya sedang bikin di, disertasi mengenai maknya security. Jadi ini satu sistem keamanan nasional. Ya. Polisi itu hanya kalau darurat, gitu loh Pak. Ngerti ya? Pager itu kan mergowongnya lah di situ, dia pagar. Nek orang di situ kan perlu pager jangan. Kan begitu. Kan begitu. Kalau manusianya oke, nggak perlu pager. Maka diperlukan polisi, diperlukan tentara karena banyak ancaman. Kalau manusianya oke kan tidak ada ancaman. Nah, teman-teman ini kalau bisa Anda sendiri betul-betul menjadi pengaman karena Anda sendiri oke. Jadi di sini bahkan niat buruk tidak berani, Pak. Niat buruk saja tidak berani di sini. Kenapa tidak berani? Ayo takon lah bocah-bocah itu nek wani niat eh, kue wani niat elek ning kene monggo dinteni baik, Dinteni baik, ya, dinteni baik, ya. Jadi di sini eman kalau punya niat buruk. Di sini mereka merasa nikmat, merasa bahagia dan lupa hutang-hutangnya itu masalahnya Pak. Lupa masalah hidupnya, lupa jumlahnya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk bersamaan. kita. Sekarang kita mohon kepada Bapak Rudi untuk memberikan responnya kemudian kita masuk ke Medley Jogja supaya kita merasakan rasa Jogja pada malam hari ini monggo Pak Rudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun dan Ibu Sofia, perwakilan dari Nokia Kotak. Bukan Sofia, Pak Nokia. Nokia. Mohon maaf, salah menyebut. Dari Ketua Perwakilan TPRI, Bapak DPR, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mas-mas dan mbak sekalian. Saya senang tadi Pak Pak Cak Nun sudah menyebutkan bahwa keamanan itu polisi turun manakala darurat. Sebetulnya kita mempunyai falsafah kepolisian Pak yang disebut dengan strategi komunite polisi. Artinya bahwa kegiatan polisi yang mengajak masyarakat untuk bermitra ah, mendeteksi iya, lingkungannya berkaitan tentang kamtipmas kemudian mencari solusi pemecahnya jadi kalau tadi Cak Nun mengatakan polisi itu kalau darurat tadi sebetulnya adik-adik mas-mas ini sudah baik-baik semua begitu kan ya jadi aman Malam ini saya mendapatkan pengalaman yang cukup bagus bahwa ternyata saya harus belajar banyak. Senior saya, pimpinan saya juga mengatakan dengan bahasa logatnya bahasa Inggris experience is the good best teacher. Bahwa pengalaman adalah guru yang sangat atau paling berharga. Hari ini saya dapat pengalaman yang cukup banyak dari lagu, dari urean, dari narasumber rupanya Pak Polisi ini harus banyak belajar. Banyak yang kurang. Ibarat seperti padi yang menguning berisi, makin tua dia makin menunduk. Bahwa kita harus sinau bareng karena banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri manusia itu. Saya kira begitu saja saya tidak banyak bicara karena saya mau sinau bareng dengan rekan-rekan, dengan narasumber dan dengan Cak Nun. Terima kasih. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tepuk tangan. Saya yang seru. Ya, tepuk tangan semua. Kita bukan murui, kita bukan memberi pelajaran. Kita ini betul-betul sinau bareng, Pak. Jadi, jadi kita saling ngasih bahan aja. Jadi umpamanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan soal suku dan agama. Bhinneka Tunggal itu kan soal manajemen juga. Jadi umpamanya Anda membuat satu kementerian atau departemen itu Anda harus hitung kelengkapannya sampai tingkat security-nya. Kan gitu. Jangan bikin apa-apa kalau security-nya harus diperhitungkan. Anda bikin masjid, Anda bikin rumah tangga, bikin apa apapun segala macam, itu harus ada kelengkapan nilai di dalamnya boleh petani, boleh pedagang, boleh apapun saja, harus lengkap ilmunya, harus lengkap pemahamannya. Nah, anda bikin parpol, Anda bikin rias politika, Anda bikin apapun itu kalau tidak dihitung kelengkapannya nanti akan ada lubang-lubang di mana kita akan dimasuki kemungkinan-kemungkinan untuk bentrok satu sama lain. Di Majapahit dulu polisi itu namanya Joko Westi, Joko Mesti jadi dia ya Joko Mesti itu artinya dia tidak ada kementeriannya jadi kementerian di zaman Majapahit itu mencerminkan cara berpikir mereka untuk mengelola atau memanage bangsanya jadi misalnya ada menteri jembatan kalau sekarang kan DU menyeluruh dulu menteri jembatan begitu kok karena jembatan ini begitu kunci untuk lalu lintas ekonomi, untuk lalu lintas budaya, lalu lintas agama, dan jembatan ini ada menterinya sendiri. Di situ ada menteri pedagang dan orang asing. Itu jaringan satu. Karena Belanda datang ke sini kemudian dan globalisasi itu kan sebenarnya tidak ada orang datang di sini kecuali karena dagang. Nah, oleh karena itu harus dijadikan satu urusan secara dialektis bahwa urusan ekonomi dan perdagangan itu harus dikaitkan dengan hubungan luar negeri. Maka ada menteri urusan dagang dan orang asing. Kemudian ada cara berpikir di mana orang dagang dan orang asing itu diletakkan sebagai sudra. Sudra itu bukan derajatnya rendah. Sudra adalah orang siapapun dia, boleh dia raja, boleh dia ulama, boleh dia biku, boleh dia siapapun yang menomor satukan harta benda dunia dia namanya sudra. Kalau yang disebut Brahma adalah Anda boleh orang kaya, tapi kalau Anda menomorsatukan keselamatanmu di depan Tuhan namanya Brahma. Satria di antara itu Satria adalah orang yang mengamalkan ideologi Brahma dan ideologi Sutra tadi. Nah sekarang kita kan sudah punya konsep. Zaman dulu kan ada konsep pusaka, dan Indonesia, kan Indonesia pusaka. Sekarang kita nggak pusaka. Kita ngertinya senjata tajam dan segala kita ngertinya bejel sama pisau Pak. Kita nggak ngerti pusaka lagi. Nah kita harus belajar lagi. Ya. Jadi ya, ya. pusaka itu adalah kewibawaan bangsa, martabat bangsa yang diwakili oleh bentuk budaya itu ada orangnya, misalnya punokawan, pegawan, panombahan. Oh, Terus nanti kalau benda diwakili oleh keris, maka yang namanya keris dipegang oleh para pegawai, oleh para orang-orang yang iya. hidupnya sudah berani. Nggak mungkin iya. bersaing menjadi wakil presiden. Iya. Yang dia sudah berani. Itu tidak masalah, jadi tidak jadi bukan urusan. Dunia itu tidak akan direbut sama sekali. Itu namanya Brahma, itu namanya pegawai, itu namanya pengudahan. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang semua tetap menjadi satria. Sudah tua umur 74 masih satria. Sarmiji sudah pegawai dia satu dua negara gitu loh nah sekarang yang pegawai negarawan itu kan pegang keris terus yang pemerintah itu satria itu pegang pedang dari polisi pegang pedang tentara pegang pedang birokrat pegang pedang wali kota presiden menteri mereka itu dikasih pedang oleh rakyat dan digaji itu digaji kalau yang untuk perang tentara bukan polisi lain Tentara, eh, polisi dan pemerintah itu dalam negeri urusannya. Itu dikasih pedang dan dikasih makan, dikasih rumah beres. Jadi tentara, eh, polisi sama pegawai negeri, pemerintah tidak boleh mikir uang sama sekali supaya dia tidak jaga rakyat. Kenapa bawa pedang? Supaya rakyat dagangnya aman, taninya aman. Itu loh. Nah, jadi pedang tidak boleh jadi alat untuk cari uang. Maka pemerintah bukan profesi Menteri bukan profesi, presiden bukan profesi, polisi bukan profesi. Karena profesi adalah satu kerjaan untuk mencari penghidupan. Sementara polisi dia tidak perlu mencari penghidupan, sudah dijamin oleh harta negara dan uangnya rakyat, mereka dibayar dari awal jadi polisi sampai pensiun. Jadi mereka tidak boleh mengikuti duit, betul nggak? Begitu juga kayak begitu juga persisian. Persisian nggak boleh mikir duit sama sekali. Karena memang rakyat maunya, udah keluar sama mikir, terus mesti mana masalah. Anakmu beres. Gitu loh. Jadi pedang tidak boleh pakai untuk cari makan karena pedang itu bukan cangkul. Nah, yang yang cari makan itu yang cangkul, Misalnya kue insinyur ngambil gawe perusahaan kue nyekol pacul. Jadi kan? nenek polisi kue dari kepala bidang apa di Polda, kamu bukan pegang cangkul, kamu pegang pedang. Masalahnya di Indonesia orang sudah ngerti bedanya keris sama pedang sama cangkul Sehingga sekarang pedang dipakai untuk nyangkul Pedang yang sering untuk jaga dipakai untuk cari duit Bahkan sekarang keris juga dijual-jual kalau sudah ketawa MUI ya, itu kan kerasnya tinggi sekali. Kan itu, itu tidak ya, jangan turun dan bekerja. Rasa kue itu kalau ngomong kira-kira kira itu campur. Mereka cuma nyangkul dan cukup. Gitu. Bahkan saya ini tidak pegang apapun, keris tidak pegang, pedang tidak pegang, kantung tidak pegang. Saya itu memangat, jadi kiai talang, gusti alam kiai tak, tak tangan orang tidak itu yowes, kan gitu. Dan saya tidak punya profesi, saya tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya bidang. Maka terakhir Kiai Kanjeng juga tidak mau bermain di arena band, tidak mau. Ikan kopi tanpa rokok ya. <laughs> Saya tidak ingin merokok, saya dikasih asbak ini terus membayangkan kapan ya pabrik rokok itu bangkit. Saya nunggu-nunggu. Kemudian suatu hari pemerintah punya ketegasan mengibarkan semua pabrik rokok. Amin ya rabbal alamin. Aku lah rokok ramadan. Ini nggak perlu jadi tenang bubar kita. Larangan uang nganggur Aku terus nunggu tak lapor ke karo sing Gusti niki untuk bisa ngelarang tanduran di ditandur dan negeri. Hati nun arep tak kirim sipil ke Israel. Nah, iya. eh, Israel, Israel. Oke, sorry sorry, kita nggak sidik gara-gara waktu. Tapi intinya adalah bapak sekalian, kiai kanjeng Makanya dia tidak pernah berhenti tuntas kenapa? Karena dia harus bikin medan perang sendiri Pak. TVRI harus punya medan perang sendiri. Jangan sampai jangan ikut RCTI, jangan ikut TVN. Mereka urusannya beda. Mereka guru hilirnya beda. Nilainya juga berbeda. Sampai itu sampai laba sangat banyak itu berkah bukan karena laba seperti para kapitalis itu beda. Kalau mereka laba seberapa pun kan mempajan boleh bagi. Ya kan? Nah, TVRI untuk suatu hari batu orang orang digoreng itu kita tidak mencari dunia ya. ini kan bukan sutra. tidak itu termasuk brahma kan gitu kalau tugasnya pendidikan itu enggak kemanusiaan silaturahmi persatuan berarti tugas-tugas kebrahmanaan tugas-tugas keris bukan tugas-tugas pedang kan begitu bukan tugas-tugas maju kalau RCTI namanya itu kan memang bukan sampul Woi maju bicara ini so itu pakan mungkin banget kan begitu. menunggu sampai rusak lah masalah penting itu hati oke kan begitu. Iya pak sekalian ya, ya, ya oke. Terima kasih sekarang sebelum Pak Heri kita mohon dengan sangat saya ingin kita menyapa Jogja sebagai sekaligus Jogja menyapa Indonesia karena acara ini dirancang siapa tahu bisa dijadikan dua episode untuk oh Pak Heri Pak Heri sakit sudah tidak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim kita keluarga belum mudahan Allah memberi keringanan dan menyembuhkan kaki beliau meninggal kalau Oke. Sekarang saya minta Medley Jogja sekaligus untuk menyapa Yogyakarta oleh Pak Kanjeng dan merupakan sampah Jogja kepada seluruh Indonesia karena ada pedoman gini Pak Yogo sama Pak Luki. Selama ini kita kan mikirnya menurut saya gini. Eh, ini Indonesia bukan Islam kan gitu. Ini negara Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen jangan berpikir ya. Eh, ini negara Indonesia bukan Jawa. Pasti kau mikirnya. Menurut saya kok kuali. Masuk gaduh-gaduh ngomong, eh, ini duduran loh. Ah, Amutan nek rono-rono jadi gaduh-gaduh. Betul enggak? Ini manusia, bukan kepala. Dasar ngilang. Amutan udah ya, dadi mati. Ya Jadi input eh, Definisinya menurut kita anak-anak ini yang sudah dirumuskan bersama dalam ayat-ayat Indonesia itu jangan bilang Indonesia bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Bugis dan lain-lain. Indonesia itu ya Sunda, ya Jawa, ya lain-lain. Indonesia itu bukan bukan Islam, bukan Kristen, ya. Indonesia itu ya Islam, ya Kristen, ya Katolik, ya Buddha, ya kebatinan, ya Raja Tidak apa-apa, kita terima. Namanya Bhinneka Tunggal Ika kok. Kita terima semua. Saya bahkan di tunggal ika saya sampai setan pun saya terima. Dengan persyaratan. Gue rasa well keras dulu. Dan setan tinggal melu orang apa, jin tinggal orang apa Semua jin-jin yang goda orang kemudian saya bisa mengatasi jinnya tak tawarin untuk ikut saya. Tentu bisa diatasi karena melu aku, melu aku kena karena aku beres bukan masalah. Gue jeruk aku tak kaya ini pas gue ya. Pas nanti udah sampai jadi saya tidak membenci jin, tidak membenci setan, tidak membenci iblis karena menurut saya asal usulnya tidak seperti yang dipahami orang sekarang. Jadi binika tunggal tinggal itu tanpa ada yang ditolak, tidak ada yang saya tahu. PKI, yang kita tolak kan partai komunis, bukan orangnya Orangnya kan hidup baik-baik sama kita. itu kan itu kan nek kuliner kan sing kok lagi dudu lombok eh neng mulai nyekai lombok kok kayak kuwi ya ini dudu lombok insyaallah level 8 rujak siji lomboknya kok wong nek level nek lombok wong iki level loro nek level telu lombok 16 jadi sak sak bungkus lombok iki eh sak bungkus rujak kos Bogor iki lombok iso 30 kan yang kita tidak setuju itu keputusan over lombok itu bukan lomboknya yang kita terima sama jadi kan berpikirnya kan harus jelas yang kita tolak bukan manusia yang berpikir yang kita tolak adalah partai komunisnya di dalam sistem negara orangnya kan baik-baik aja orangnya kan teman kita juga tidak ada masalah jadi tolong teman-teman PKI juga jangan menghidup-hidupkan sesuatu yang sudah kita sepakat untuk tidak saya tidak anti siapa-siapa saya, saya, saya kan Islam liberal. Cuman kalau Bunul kan Islam liberal, aku Islam pol. dan Islam liberal, itu Islam liberal pol saya. Supaya tak terima. Tak terima, semua saya terima. Tidak usah suku dan agama Pak. Pakaiannya juga tidak saya persyaratkan. Ini lumayan nih Pak sopan-sopan. Biasa nih ya Allah, ono sing sarungnya suwe, ono sing kapokan semene, ono sing Kemarin di Purwokerto ya, dinaikkan panggung oleh pengejakan ini. wih pak, orang yang panggung pak. wih raihnya di, di tapu terus ini lagi di penitani oke banget ya. Wow, irung ngirung kan di. gue mesti misalnya ya. ya. Kalau mau tinggi pokok. Loh, apakah saya setuju dengan tato dan keputusan untuk mindek mindek? Sengarannya Agustinus apa? Saya tidak setuju perbuatannya, keputusannya, tapi saya menerima manusianya, boleh? Perkara dia akan berubah apa tidak, pelan-pelan dong. Pelan-pelan kita bersilaturahmi, sambil kita doakan. Suatu hari mudah-mudahan Allah menunjukkan bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, misalnya gitu. Tapi yang tidak akan memaksakan, tidak akan ada dogma dari saya. Tidak akan ada aturan dari saya. Aku atau ngomong kue ngomong apa, atau mengarah kue apa-apa. Kue butuh kedaulatan diri yang muridmu. Jadi kalau engkau mau nyembah Allah, karena keputusanmu sendiri tidak karena kiai atau ustadzmu boleh pol karena Nabi Muhammad Muhammad SAW. Tapi tidak karena ulama, tidak karena aku, tidak karena siapapun. Karena antara engkau dengan Allah hanya ada Rasulullah paling pol. Tidak boleh ada yang lainnya. Ojo belum kue hubungan kerja direpoti macam-macam. Ono MUI, ono MU, Muhammad dia sumi, sunnah sunnah. MTA itu upah banget ngarep aja nanti karo Gusti lagi. Wis kudu terjang langsung nang Allah. Neng tak takon apa-apa, takon NU, takon Muhammadiyah, nggak apa-apa nek pas sembahyang orang ono sapa-sapa no, ning ono Gusti Allah kan gitu. Bahwa mereka sahabat kita untuk sinau bareng dia, tapi mereka tidak boleh menghalangi siapapun berhubungan dengan Allah, sebagaimana anda tidak boleh menghalangi siapapun dalam punya dengan Allah. Nek ono bocah sembahyang, nek ono punya yakin, ya sudah dukung saja monggo, monggo di rumah Gusti Allah kalau nanti kita senau ayo kita runding bareng-bareng ayo kita rembuk dan diskusi nek debat aku ragu saya itu saya nak mau debat mesti kalah gitu mesti aku orang kalah mesti aku kalah bisa Oke, masa udah tak kalah aku, aku menang ya rapi go, kalah. Menang ya aku ragu kok, tapi kalah, ya semua mau kalah menang lewat film. Tadi saya tidak punya tema kalah menang. Yang ada adalah cinta, cinta, cinta saya, saya. saya. Yuk, kita saja bersama-sama jadi gini. Wah, ada. Lumat dulu. Kilo. people Eh, kita punya waktu satu jam sepuluh menit sampai jam sebelas. ini bukan jadi mak maknya harus menyesuaikan diri dengan tuan rumah ini sinau bareng dalam format TVRI Jogja itu beda dengan kolak koraknya itu sakar-kar subuh sehingga subuh gak kasar kita ya tapi gini, ini kan semua mudah-mudahan kita kan gini Pak Pak Pak jadi kita ini selalu gitu. Kita mau sing elek apa rek? mau sing larane ati apa? kita mau sing kira-kira bisa apa? Itu kita kita itu. Ada nggak yang kita lakukan? Misalnya kita dangdutan. Oke, selama dangdut ada yang joget, ada ini ada nggak tadi yang kira-kira Tuhan nggak suka? Itu kita cari. Kalau kira-kira nggak ada yang Tuhan nggak suka, kita teruskan karena nanti Tuhan akan ikut-ikut untuk mempermudah masuknya ilmu ke dalam pori-pori kita, ke dalam otak kita. Dan di sini kita percaya Pak, tidak hanya akal dan pikiran yang bisa menerima ilmu, tapi seluruh kelengkapan manusia itu punya caranya masing-masing untuk menerima ilmu. Bisa ukun-ukun, bisa sel-sel, bisa pori-pori, bisa rosol, bisa macam-macam. Jadi ilmu Tuhan tidak terbatas. Itu yang menjadikan teman-teman tahan sampai pagi di mana-mana pun berapapun jumlahnya orangnya. Sekarang saya akan kasih kesempatan teman-teman untuk tidak lebih dari lima orang dan setiap orang kalau bisa satu pertanyaan karena waktunya betul terbatas. Untuk merespon yang sudah kita omongkan tadi, uh, saya persilakan Mas Imam, Mas Islam, Mas Doni tolong memandu sebelah kanan dan kiri. Sebelum mereka, nanti kita seling-seling dengan lagu, Mbak Novia masih punya paling tidak dua nomor lagu untuk dibawakan. Terus Kiai kancing juga siap dengan beberapa nomor yang lain. Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, Alhamdulillah. Rana? Gue kok tiba-tiba jadi sopan banget tadi. Biasanya orang ini loh Pak. Biasanya, wah cakeme. Kok malam ini kok tiba-tiba menjadi kaku, tertib gitu. Teman-teman sekalian silakan. Usul boleh, tanya boleh, nambahin sesuatu boleh satu silakan mas maju mas maju satu orang boleh dua orang boleh langsung mas ya mbak silakan mbak atau ngalah Mas Doni ya, wih kalau dekat nggak apa-apa maju aja, kalau agak jauh Mas Doni yang datang ke sana mbak mikrofon, asal bisa terjangkau sinyalnya. Monggo mbak, ya. Assalamualaikum Cak Nun dan Ibu Saya cuma mau nanya Cak Nun Apa bedanya ambisius dengan berusaha sepenuh hati Ini kemana? Ya Mbak, supaya kita laga silaturahmi namanya alamatnya statusnya, sekolah kuliahnya, dan kalau diperbolehkan nomor HP. Enggak perlu tak, namanya belum perintah namanya. Ya, hmm, hapunten eh, kenalkan nama saya Nurul Hamidah. Saya mahasiswa dari Universitas Gajah Mada, jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Asal dari Cirebon. Bagus, bagus. Pertanyaannya relevan dengan dengan tugas penyuluhannya. Kita tampung dulu kalau ada berikutnya kita catat. Mas Terima kasih, Cak Ya, ya, sama-sama. Ayo silakan yang lainnya kalau ada. Ya, Mas, maju, langsung. Ya. Sambil menunggu ini saya disuguhi asbak oleh manitia dan dikasih rokok oleh jamaah. Tapi ingin saya nyatakan kepada anda karena kita itu tidak lantas selalu menggunakan hak kita. Kita harus tetap menciptakan kemasyarakatan kolektif. Jadi saya tidak akan merokok di tanggung ini untuk menghormati TVRI, untuk menghormati yang lain-lain dan seterusnya, karena supaya kemanfaatan. Ya. Tapi itu tidak berarti rokok e untuk jaluk meneng. <laughs> itu masalah lain Nah, ya. Ya, Nah, pancen kok ikhlas ya tinggal kiai itu kan gitu. Nah, orang yang PPN naik kono lho orang yang orang orang. ora. Oke, Mas silakan Mas ya dari mana? Dari kayaknya dari daerah timur Ya. ya. Kuah, kuah, kuah, kuah. Aku, aku, aku, aku. Aku dari situ saya eh, mencerna dari pembicaraan itu eh, intinya jalur konstitusi setuju, tidak apa-apa. Nah, Terus tadi sampai eh, tadi sedikit menyinggung juga bahwa mendoakan uh, eh, pabrik rokok itu dulu oleh pemerintah. Nah, di sini saya lebih untuk bertanya. Saya eh, mahasiswa dari sekolah kerja kami Islam Suara jurusan Indonesia Lokal. Luar biasa, luar biasa. firman siapa firman saya? Rizal Firmansyah Oke Fase betul dan insya Allah Anda akan punya tempat yang tinggi dan besar ya. Nanti akan saya jawab Itu tidak bertentangan Saya itu orangnya kan memanjakan dan menyayangi semuanya gitu loh. Jadi saya saya itu meluruskan logikanya orang aja monggo sakarmu, saya mendapat akibat buruk dari itu tidak masalah. Minggu raiso juga akibat ya. akibat buruk nang aku sebab aku itu baru Allah. kalau kalau ya kue gabung monggo nih orang ada masalah. Tim berikutnya yang ketiga. Ya mas. Ya sekarang maju langsung sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Oke. Okay. Lima orang ya mas ini sudah empat, satu lagi boleh. Mbak mbak kalau bisa. Mbak mbak. Kalau kemarahan ini Pemudaan Sulami Sri Kaumba Terima kasih saya mau coba HP ini kakak di PHP enggak ya itu orang kan mengatur waktu itu akses bukan akses tidak akses akses segitiga di sana cok saya dua ribu dua kerinduan itu sepasang soalnya selalu menuntut kepada sesuatu yang baik yang menurut saya motor semua sangat bagus itu salah satu muatan hati dan pikiran anak-anak muda seumur dia Pak. Jadi saya itu nggak pernah pesimis kepada Indonesia karena Allah sudah melahirkan generasi baru yang bukan kita yang mendidik, tapi Allah yang langsung memberinya software-software. Allah mengatakan Uhibbuhum wa yuhibbunani. Aku mencintai mereka dan mereka mencintai aku Dan itu saya sudah lihat buktinya di mana-mana. Sehingga sakarmen Indonesia ngobrol ini aku wis duwe jago-jago hanya 10 tahun menengah munggah kowe sudah dadi pemimpin Indonesia bisa monitor ya. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Gilang Faza Benatar dari Indramayu, Pak. Uh, di sini kuliah di Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Penyakit Tanaman UGM. Uh, eh, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tema kebina, uh, kebinekaan, terutama nilai-nilai uh, yang berkaitan dengan apa yang saya sinawi gitu. Saya mendapati Eh, seperti keresahan gitu uh, antara ketika Manu kan sering bahas tentang uh, kita sebagai anak muda itu harus menekuni sesuatu kayak yang dicontohkan itu yang origami terus dipakai NASA tapi ketika saya mencoba membaur gitu bersama petani apa yang saya dapat di kampus itu sebenarnya sudah fakultatif dan spesifik gitu kayaknya mbak untuk mengkaji penyakit tanaman misalkan. Tapi ketika terjun di petani itu yang saya rasa, yang saya rasakan itu rigid gitu apa yang saya dapat dari kampus. Kemudian kayak misalkan contoh yang Mbak tulis di uh, Sunyi Kopra di Pulau K itu kita menawarkan suatu teknologi yang dibawa dari kampus. Kemudian tapi di situ ada e, harus ada pandangan-pandangan lain. Misalkan kayak di Pulau K itu kan di, e, kelapanya diremajakan, tapi ada e, petani harus nunggu nanti kalau diremajakan untuk uh, lain-lain e, supaya teknologi itu bisa diterapkan gitu. Intinya ada faktor lain seperti misalkan psikologis petaninya, sosiologinya, terus ekonominya nah, itu rasanya itu bertolak belakang gitu di dalam diri saya yang, yang saya tanyakan adalah gimana uh, pandangan Mbak supaya dari dua sudut itu presisi gitu itu itunya. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekali. Sudah lima ya. Oh masih satu lagi. Oh, Oh silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Irfan dari Semarang, Mbak. Gambang siapa, Mbak. Uh, eh, umur saya masih baru 17 ke atas. Ini kan 2018. Ini kan 2018, sebentar lagi 2019, Mbak. Nah, saya bingung di sini. Saya udah dapat hak untuk memilih. Menurut jenengan, Mbak, lebih penting uh, umaro yang dari ulama atau ulamanya yang lebih dibutuhkan di Indonesia. Soalnya banyak yang sekarang <laughs> yang saya bingung di situ loh, Mbak. Posisi saya harus gimana gitu. Menurut jenengan gimana gitu. Matur ya. Oke, tepuk tangan buat anak kita di sana. kita jawab. Saya minta Kiai memastikan dulu Mbak Fia akan membawakan apa dan seterusnya. Saya akan jawab separuh dulu, kemudian kita segar-segar dengan suara keindahan. Ya, yang pertama, bagaimana membedakan ambisi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Betul? Usaha sepenuh hati. Usaha sepenuh hati. Jadi yang paling gampang itu melihat skalanya hulu hilirnya dari konsentrasi niat. Jadi maling itu berusaha setengah mati. Wongnya di polisi, wah sifat kuping mencolot tembok dulu di yang apa Islam. Jadi sebenarnya sering di ya kita kita suruh membedakan apa bedanya orang keras kepala sama orang teguh hati. Karena outputnya sama. Uh, keras kepala enggak dia teguh hatinya atau kalau sebaliknya oh, dia tegur enggak dia tuh keras kepalanya ya enak banjir gaya gitu nah jadi kita terpaksa minta bantuan kepada peta nilai di luar yang kita ukur pakai niat jadi ketika anda melakukan usaha yang sungguh-sungguh di dalam urusan yang tujuannya baik ya itu ambisi menjadi kalah jadi tidak apa-apa jadi dia bukan ambisi tapi dia apa namanya eh, usaha yang usaha yang sungguh-sungguh tapi kalau Anda lihat niatnya sebenarnya tidak masyarakat-masyarakat amat itu namanya ambisi. Karena ambisi itu tidak bisa ke dalam diri Anda tapi keluar diri Anda. Pasti orang berambisi meraih sesuatu di luar dirinya. Berarti itu masalah sosial sebenarnya. Jadi sekarang untuk mengukur itu dilihat niatnya dan dilihat apa yang Anda mau capai dengan ambisi itu. Selebihnya nanti ukuran-ukurannya internal, apakah Anda overdosis atau tidak, Anda forsir apa enggak, anda berlebihan apa tidak, lebay apa tidak kita melakukan itu, kita ini cukup lembek atau terlalu kerja keras yang ada ukuran masing-masing. Jadi sekali lagi jawabannya dilihat dulu tujuanmu apa. Kalau kamu wiritan tidak selesai-selesai, tidak puas pokoknya kalau sudah terlanjur wiritan tidak bisa, tidak bisa berhenti. Itu tidak mau itu bukan ambisi, itu bukan ambisi. Ambisi itu meraih sesuatu dalam wilayah sosial di mana kamu harus mengambil sesuatu itu ya supaya menjadi milikmu jadi itu sebenarnya agak tidak terlalu tidak terlalu baik tidak terlalu tinggi derajatnya gitu ya jadi makanya disebut ambisius ambisius itu orang yang ingin meraih sesuatu tidak di dalam perhitungan keseimbangan sosial mohon maaf teman-teman sekalian saya Mbak Novia dan seluruh keluarga saya itu termasuk tidak punya ambisi Artinya kalaupun punya ambisi mesti saya rem. Saya tidak ingin menjadi apa-apa. Saya khawatir mengganggu orang lain. Saya khawatir menyaingi orang lain. Saya khawatir menyakiti orang lain. Sehingga saya tidak pernah mengejar apa-apa, tidak pernah mengambil apa-apa, tidak pernah bersaing dengan siapa-siapa. Kemudian juga dengan bersama Kiai Ganjeng, kita tidak pernah bersaing dengan siapa-siapa. Artinya kita menjalankan ini kalau istilahnya dia kan ini diperjalankan. Allah yang menyuruh, Allah yang memperjalankan, berarti Allah akan jawab untuk menyediakan fasilitasnya dan perlindungannya. Ini cuma pelaksanaan dari Subhanallah di Asro di Abdihi Lailan. Ya, jadi ayat Isra Mi'raj tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah itu memperjalankan hambanya di malam hari tidak di siang hari artinya secara simbolik yang di depan kita itu masih gelap ini Bapak dari Polda ini tidak tahu masa depannya akan jadi Kapolda enggak, akan nanti kerja jadi kabar reskrim apa enggak, dia enggak tahu juga. Maka hidup itu gelap, kan gitu. Maka kita harus mencari cahaya. Caranya adalah mana cahaya Allah yang bisa kita lihat dan mana cahaya Allah yang bisa kita temukan dalam diri kita sendiri sehingga kita langsung bisa memancari cahaya kepada Allah. Tuh. Mbak kira-kira Mbak ya. Iso lah jangan dirasake ya iso kok nih antara ambisi karo usaha yang sungguh Kira-kira gitu ya Mbak ya. Kalau tidak puas mohon dimaafkan karena kepuasan letaknya tidak ditanggung. Belajar kita masing-masing gitu. Oke, yang kedua. Yang kedua masalah kelompok iya, karena pemerintah sangat yakin dengan jargon rokok membunuhmu. Nah, sudah kalau itu segera dibebaskan tapi apalagi kok malah wis ora dibuatke malah dipajukin nek lea lah ya izin dong iki kowe iki ngelarang-larang ya, kan. jadi saya itu maksud saya keluarga kan aja nggak masalah sebenarnya juga puasa Mbak Fia bisa kasih tahu bahwa tiga hari yang lalu saya cek seluruh badan saya bahwa paru-paru saya bersih bersih saya sehat walafiat saya masih berani push up bersaing sama Kapolda, saya masih berani maraton, saya masih berani, ada masalah. Tidak berarti merokok itu sehat, tidak. Merokok sehat atau tidak, tidak objektif. Yang ada adalah bagimu sehat apa tidak, bagiku sehat apa tidak. Maka setiap orang harus, setiap orang harus berdaulat atas dirinya masing-masing, punya pengetahuan yang lengkap atas kesehatannya masing-masing, sehingga bagi dia rokok baik apa tidak nilai sendiri gula baik apa tidak nilai sendiri, karbohidrat baik apa tidak nilai sendiri. Kamu punya kondisi masing-masing. Cuman khusus soal rokok saya ingin mengatakan kepada anak saya yang dari Alor, dari Timur, dari, dari MTT ya. Kalau bisa dipelajari lah, dipelajari soal rokok itu dulu. Rokok itu lahirnya tahun berapa? Kenapa dia lahir? Terutama rokok kretek. Itu kelahiran kuliner apa kelahiran medis kalau kelahiran pintar itu berarti orangnya mencari kenikmatan. Kalau kelahiran medis berarti orangnya mencari kesembuhan. Yang mana ini lahirnya? Kenapa lebih dicampur sama cengkeh dan seterusnya? Gitu ya. Tolong dipelajari daripada anda ngikut sesuatu yang anda tidak paham, mending anda mempelajari. Dan itu tidak segar untuk mempelajari itu. Sebenarnya ada banyak bahan-bahan. Ya. Jadi rokok baik apa tidak, dia satu tergantung pembelajarannya. Kenapa kok sekarang dilarang? Saya ini Pak, sampai kalau naik pesawat kan rokok ini, eh pesawat ini bebas dari asap rokok. Itu tak yang disebut. Dan setiap kita naik pesawat selalu mendengar kalimat dari pramugari, rokok ini, eh pesawat ini bebas dari narkoba dalam kurung tidak dari zina, tidak dari narkoba, tidak dari yang lain. Jadi lain-lainnya tidak apa-apa. <laughs> Sing itu merokok tok. Kuwi nek arep nganggo ilmu bahasa ya. Lah sing disebut rokok tok kaya orang-orang rokok wae terus aja ya sapa sing merokok kerasan lagi kayak nih kayak ngono ngerokok. orang tiba wis alhamdulillah tak merokok merokok itu takut sih oke Ayo ya rano orang merokok ngapain kok ruwet banget pesawat ini bebas dari asap rokok. Tidak bebas dari narkoba, tidak bebas dari zina, tidak bebas dari mau yang lain. Seolah-olah gitu kan. Tadi aku nak ketemu wong-wong dari Armada pesawat. wah, ini gue namanya itu narkoba ya, ini gue pesawatmu. Nah itu ya, dia orang pengumumannya. Pengumumannya segera tuh rokok rokok. Kalau rokok itu dia mana itu. Tapi makan dibeli dinas saya nggak akan bela rokok. Lebih baik Anda meneliti supaya Anda memiliki pengetahuan sendiri mengenai rokok. Kenapa rokok kemudian kemudian dicitrakan seperti itu secara internasional dan internasional itu ya dipelajari sih. Tolong dipelajari. Sebab rokok sudah menjadi komoditas dan kalau sudah komoditas berarti ada kapitalisme. Kalau kapitalisme berarti ada persaingan dagang. Kalau ada persaingan dagang berarti akan ada kecurangan-kecurangan yang menghancurkan dagangan yang lain kan begitu. Nah, rokok posisinya bagaimana di situ? Gitu. Jadi nek aku bersaing ya tak elek-elek produk pilihan kan gitu. Nah, rokok terlibat di dalam peta perdagangan apa secara internasional kalau dipelajari. Saya tidak ngeklaim dan saya sudah menyatakan bahwa di bank ini tidak merokok. Ya, Tuh. nanti. Meskipun tidak berarti ini boleh diambil kembali oleh yang muslim. Karena yang ya yang sotako ya sotako jadi dipakai. Nurah orang pepe nurah. Oke, yang ketiga. Bagaimana cara agar bisa menghadirkan kerinduan Ya. Anda perlu kesadaran untuk menemukan diri Anda di tempat apa. Jadi misalnya kalau Anda sepak bola, Anda harus tahu Anda di bank apa striker atau keeper atau Anda wasit. Kalau tidak jelas Anda tidak tahu berbuat apa. Kalau kamu itu tidak jelas kiper apa back terus cara pun melayu nanti apa mana kowe ora jelas kowe iki kowe iki anggota sebelasan Malaysia atau Indonesia jalur melayu nanti kue kalau kue orang Indonesia saya ora cepel kuwi iki janjane begitu ini kok malah klobokin ning gawange dhewe kan gitu kan banyak orang yang begitu nah Nah ada pemetaan yang bermacam-macam anakku ada aja bisa gini temukan dirimu satu kemarin kita workshop di mana ya di mana yang terakhir kita kemarin Bojonegoro misalnya Anda Anda berapa orang Anda itu satu bener eh gue anaknya bapakmu ya gue anaknya ibumu gue loro misalnya gue kamasnya adimu telu gue tanggane tanggamu apa gitu gitu itu tanpa identitas gue orang di asli Jogja gue penduduk Jogja lahir Jogja tinggal di Magelang berarti kamu penduduk Magelang 4 kamu warga negara Indonesia 5 kamu orang Islam 6 oh gitu kamu umat Muhammad 7 sama enggak kerjaannya orang Magelang sama umat Muhammad eh loh kok sama loh kalau orang Magelang tak tanpa Muhammad kan tidak melakukannya lah ini lagi kan dianalisa <laughs> Nanti daya analisa kowe sebagai orang Magelang urusannya beda dengan kowe sebagai umat Muhammad beda tidak? Beda, berarti ada dua orang Satu kamu sebagai orang Magelang Satu sebagai umat Muhammad Si Jimna sebagai anak bapakmu Si Jimna sebagai kamasi hadimu Pocok lah ke anak ibumu Kalau mbak Yune kalau kamasi hadimu Beda Beliau ini berapa orang Beliau perwira polisi Beliau bapak anak-anak Suaminya ibu terus nanti dia anggota dari keluarga mana macam-macam kita warga negara Indonesia beda urusannya dengan warga negara Indonesia kan tidak wajib sholat lima waktu sebelum anda mengakui syariat Islam kan gitu nah, jadi kan urusannya beda nah jadi dilihat di mana untuk anda sampai ke sini mendapatkan kerinduan temukan apa peng koordinat sosial apa, koordinat spiritual apa, koordinat budaya apa, koordinat sejarah apa yang membuatmu bisa menghimpun rindu-rindu itu sehingga datang dengan teman-teman muslim. Begitu. Kan oh Anda pembelajar, orang mencari ilmu. Anda adalah orang yang resah kepada Indonesia, mencari sesuatu yang baru. Anda adalah orang yang cinta kepada bangsa Indonesia, sehingga Anda merencanakan sesuatu yang lebih baik besok-besok. Anda orang yang tidak tegaan. Banyak sekali yang membuat kita hidup di sini. Kenapa saya mau mas? Orang sudah setua saya ini kok mau tiap hari? Ini pak belum lagi kalau kalau nanti dari salaman. Nah, ini masih ini. Nah, kemarin di Purwokerto dua jam gitu, di alun-alun, dua jam salaman dong. Kui, kui membutuhkan seorang pemilik geger sing kamu mainnya ngumene terus terus bocah-bocah Kau yang ono, ono sing meluk ono sing tidur nih, ono sing untuk mana? Ah. Uh. Ono sing jaluk dicaplok, ono sing rambutnya di di copot dikon ngetak, kan. Nah, Kon kaplok tak kaplok. Saya tidak sedang menjalankan tugas apa, saya sedang menjadi pecinta Anda semua. Allah yang memberi ide Anda, saya melaksanakan. Nanti Allah yang mengusung apa yang akan jadi kabul dari peristiwa itu. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda karena Nabi Musa pun tidak bisa membelah lautan. Yang lautan itu Allah sendiri. Musa cuma disuruh idrib di asokal, pakai. Codok ke kuwi tongkat nang segoro Terus Gusti Allah juga pernah naik gue nek kowe dicodok tongkat Musa sigaro kan gitu. Cuma ayat yang kedua ini tidak ada di Quran. Anda harus cari sendiri kan gitu. Emang kalau Allah tidak perintah kepada lautan, lautannya bisa membelah begitu. Jadi tidak ada tongkat sakti, tidak ada manusia hebat, tidak ada manusia sakti, tidak ada ulama yang top, tidak ada. Yang ada adalah orang yang taat kepada Allah. Itu betul tidak mas? Nah, sekali lagi untuk rindu itu temukan sebanyak mungkin titik koordinat di mana kamu berada. Itu namanya mencari nilai, mencari muatan nilai di dalam setiap yang ada alami. Oke, berikutnya cek Iya, selanjutnya Mohon pandangan dari Simbah tentang masalah pertanian dan menurut Oke, Mas Anda jangan putus asa karena mana yang pertanyaan Karena petani, semua petani yang Anda datangi itu bukan petani steril. Dia bukan hanya seseorang petani dengan ladangnya atau dengan kebunnya dan tanah serta tanamannya. Dia adalah bagian dari suatu proses negara yang sudah meracuni petani, meracuni tanah, meracuni tanaman, benar kan? dan belum tentu yang anda lakukan disetujui oleh perangkat-perangkat peracunan ini belum tentu pertanyaan organik disetujui oleh pedagang pupuk dan seterusnya dan kalau perdagangan pupuk itu merupakan polisi nasional berarti anda melawan negara jadi anda harus bersabar iya, iya, iya. harus bersabar dan mempelajari petanya karena petani sendiri sudah terkontaminasi dan sudah berubah pikirannya peradaban pertanian dan peradaban petani sudah hampir musnah. Sudah tidak ada petani seperti kakekmu dulu. Sekarang dia kepercayaannya berbeda. Mereka tidak menguasai benih lagi, mereka tidak mengerti tanah lagi, kan begitu. Karena benihnya sudah tidak dikuasai oleh petani, ya, mas. Sehingga penyakit-penyakit itu Anda kan kuratif. Anda harus cari preventifnya apa. Ini dulu preventifnya nggak dijaga ini. Sehingga sekarang ada penyakit ini, ini, ini, ini. Anda datang sebagai dokter. Seharusnya Anda juga datang sebagai filosof. Datang sebagai sejarawan. Datang sebagai orang yang mengerti asal-usulnya sehingga sekarang tidak ada relevan. Jadi untuk klop itu pelan-pelan mas. Makanya Anda harus bikin satu lingkaran yang Anda bersihkan dulu semuanya. Baru diterapkan pelan-pelan. Itu loh, memang tidak mudah. Itu tidak hanya di bidang pertanian, di bidang agama dakwah juga begitu kalau orang sudah terlanjur kena mazhab sudah tidak bisa percaya sama yang lain kok mas kalau sudah pokoknya kalau buka pakai kurma dan kayak sahur ragilem kayak jamu kok mereka kayak belumbing buluh gitu gitu karena dia pikir karena dia pikir itu Islam jadi banyak orang ketemu Islam tidak Islamnya, tapi sudah madhabnya, sudah tafsirnya, sudah akselerasinya. Jadi kalau ilmu anda jelas bukan ketemu ketelanya, tapi ketemu gedoknya. Betul Apa lemete, apa liannya apa? Sing dari telor. Cemplong. Terus banyak orang ketemu Ustaz cemplong. <laughs> Terus cemplon itu dimakan dan enak dia pikir itu agama. Padahal agamanya adalah ketela. Bukan cemplonnya. Maka Anda harus melihat sampai ketelannya. Misalnya kurma tadi. Bukan kurmanya yang membuat Anda mendapat pahala, tapi bahwa Anda berbuka takjil dengan mengambil buah langsung dari tanamannya Allah. Tidak dimakan, eh, tidak di panasi dulu, tidak digodok, tidak dibenem, tidak dibakar dulu, langsung kamu makan dapat pahala. Berarti bukan soal kurmanya, tapi soal langsung dari tanamannya Allah. Berarti kue sak ketemu dengan kiwa temanmu. Ya ten ono sawo, jupuk sawo, Bro. siapa serapopo, Cipuan. Yang penting langsung menghormati Allah gitu ya. Baru kok, kolak, baru yang lain. Itu pun tidak harus jadi kita harus jangan sampai keliru. Iki tuduh agama, iki tafsir terhadap agama, iki tuduh Quran, iki penemune ustaz tentang Quran. Makanya di makihan Anda tidak boleh percaya sama saya. Jelas ya? Kue ojo jor percaya aku, tuh kudu ide kue. Aku rene iki ben kue iki golek nganti poke. Jangan makan buah tanpa mengerti batang dan akarnya kan gitu. itu orang musiman tapi orang wong tok yo tenang ana wong sing ngertine pelem legi pokoke legi kuwi pelem pelem kuwi legi legi kuwi pelem bareng dikandani dungan. duren ora iso dungan duren ora iso legi kuwi pelem pelem ana wong sing kaya ngono ana pergo ngertine pelem sing legi kuwi kan nek ana liyane legi dhek mesti ora oh, gak mungkin sing legi kuwi wong kuwi jenenge Ahmad Ahmad dene digale diganti ki Ahmad Ahmad kuwi wong sing rasa dijak omong ora iso omong. wis kowe nek ketemu dhewe mlayu langsung hmm, mboten mboten kula paham wis mesti mesti kerengane wis wis lunga wae wis tinggalan wae kandake nak Ali nek ketemu Nabi Isa kondo Nabi Isa Terus Nabi sanggup kondole, ya tinggal balik soalnya wong monokai oleh so di panas tidak bisa disembuhkan kecuali oleh kematian. Kata Nabi Isa alaihissalam, ojo nyur gue sing mateni. Ya. Orang seperti itu kan sudah pasti masuk surga menurut dia tuh kan. Sementara kita kan magang Pak Jadi ahli mereka sekalian ya. Eh, malam ini saya ingin tegaskan kepada Anda semua bahwa kita semua masih berdoa di dinas global. Jadi kalau Anda ketemu orang seperti itu tinggalin, hindarono, penting Anda bersikap santun, baik, lembut pada dia. Ini nek harus dijak ngomong menuju Rasul. ojo nusu nek kowe sholat di masjidnya terus dipel. sholat omne. Pel meneh melbu sholat temenan ngejauh kandung kancamu. giliran setiap jam ana sholat niku dan kok ngepel sedino ping rolas Aja nesu. Begitu dipel melbu meneh sholat meneh, ngepel meneh kan seneng lagi. Kalau kancamu di WA kan ini ke jam sini ini Bener kan? Aja nesu ya. Ada lagi yang bilang, eh kalau rumahmu ada lukisan, dan ada anjing yang kamu pelihara maka malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah betul kan? Ah, apik tau ki. Dadi nek ingin umur wow. ingin awet tingginya boleh lukisan pasang neng omahmu apa kamar kosmu karo sering-sering nilai diri itu jadi malaikat arep njupukno harus itu kalau Islam Surabaya, ya, kayak itu pinter, udah taktis, udah strategis. Jadi nak orang Ustaz kamu yes, jadi kamu kok yes, asik loh, bukan mati-mati loh kalau. Israel atau kau Bali loh, ngapa el? Dari ini PKL, ngapa nggak se? El, kamu masuk loh. Saya tidak mengatakan benar apa salah, no. saya bukan merespon asik tapi asik asik malahan punya lagi. ini iya, iya. aja sing ora ora aja manipulatif misalnya atafak perusahaan khairu min ibad minal ibadah di sanatan bahwa bersinau bareng sesaat Kui ngeluwihi hikmah dan pahalanya ibadah setahun ibadah setahun ya sembahyang ya jumatan ya poso ya segala macam gitu jadi gue ini memaknyahan sederet terus balik gitu ya wes setahun gak sholat anakmu tak doyo raimu gitu Oke manipulasi jenisnya bela. Moga saatan loh, sesaat loh. Padahal kan berapa ribu saat anda di sini. Wah berarti gue itu seumur hidup bisa rasolat. Entah kita rasolat, ayo ah, saya buka investasinya. Ini saldo kan gitu. Nah, <laughs> kalau kita pakai, pakai cara berpikir Ahmad model orang-orang sekarang Islam-Islam yang anyaran duit kan susah mas Susah. Itu soal anjing kayak gitu tadi. Allah mengampuni seorang pelacur. Gara-gara dia mengalah air yang diambilnya dari sumur itu mergono asu melet-melet di dikeki asu maka Allah mengampuni dosanya sepanjang dia menjadi pelacur kemudian kelak memasukkannya ke surga. Nek kue nganggu coro berpikir linier zaman ini, kue nek pengen mlebu swarga dadi ya londe enak bicara pikirin terus bicaranya gue ngakali kau kan ngirim asu ya you know? asune aja ibu mobil rong dino aku melet-melet kan ya, yo Seneng makanya berpikirnya yang jernih ya teman sekali dengan dibarengi niat yang baik supaya kita tidak manipulasi agama ya. Aku ngomong ini kan untuk pencerdasan bukan untuk untuk manipulasi. Wong aku juga tidak memberi fatwa apa-apa kepada Anda, tapi Anda butuh tegen, tegen ya. mau apa? ya jongin ini ini itu tegen, nyetir itu tegen gitu ya. Jadi tanganmu nikel setir ki ojo tegang iki. tidak tegang iki malah nabrakan, harus harus kerjasama kolektif antara nalurimu, hatimu, pikiranmu, meripatmu, tegang tidaknya seberapa pegas tangan memegang setir itu harus satu ada menjadi satu kelengkapan yang harmonis. Oke, terakhir. Iya, lebih penting ulama yang dari umar atau sebaliknya. Tadi kan si awal saya sudah mengatakan suatu, suatu hari mudah-mudahan ada ulama. Asing pun aku ini sopo. Aku ngaku sih, mudah-mudahan aku harus duwe. Mudah-mudahan tak umarok, mudah-mudahan jadi definisi ulama Tiopo. Yang sekarang banyak di Indonesia adalah fukoha Orang-orang yang ahli hukum Islam Kalau ulama adalah orang yang ngerti Orang sing duwe kawruh Ya kawruh gak apa-apa Ada salahnya gak di situ? Al-alim Kalau ulama itu duwe kawruh apa? Enggak ada batasnya Ya kawruh mengenai urip kabeh Kan itu, itu enggak? Jadi apakah yang anda sebut ulama itu tidak cocoknya fukoha bukan ulama gitu. tapi kapan-kapan aku tidak aku tidak sebut jadi itu fukoha itu ulama kan itu umaro kayak orang yang diatur atur oleh pemilik modal kan itu umaro dia makmur dia bukan orang yang amir orang yang diatur bukan orang yang mengatur jadi tapi aku ini pertanyaanmu kalau mungkin milih sing ya. Pak Pak Pak Rudi, Pak kan pemilu kita kan bebas dan rahasia. Menurut saya tidak perlu anda tanya apa apa mengenai pemilu. Kan ini bebas dan rahasia. Ini sakar kamu, tur orang nasi ngerti lah, mau pemilu ada takut. Ya. Saya selalu loh datang ke TPS loh pak. Saya selalu datang dari biasa Mbak Fian, ya. saya sering di biro, ya. saya datang jam 10, 11 kayak mana diundang terus Bapak Ainun Najib, Ibu Novia, mana diomong ke terus akhiran. Dan saya selalu datang. Karena pertimbangan saya bukan soal pemilu, pertimbangan saya adalah jangan sampai tangga saya bertanya-tanya dan sakit hati kok saya tidak datang. Jadi saya menjaga kemaslahatan kecil dulu. Perkara saya nyoblos apa tidak, emang ada yang boleh tahu? Siapa yang boleh tahu? Kecuali saya dan Allah. Betul. Wong saya tidak dia nyoblos apa aku tidak ya ngerti. Kan begitu. Kan di dalam uangnya, kan sekarang karmu Nek kue seneng bisa nyoblos kabe, karena kau bineka tunggal ika kok bisa orang kau nyoblos belas ya bisa masak karamu tuh urusanmu bebas dan rahasia rahasia, Milihlah, harus milih. Termasuk milih untuk tidak memilih. Karena tidak memilih adalah sebuah pilihan. kamu bebas berbuat menurut rasa takut gue. Nah, gue orang dua ilmu makanya makanya hidup tuh gitu. Kalau ilmu tidak bisa menjangkau, pakai iman. Iman tidak cukup, nganggur rasa, syukur. Dirasakilah ini, wis dikira-kira saja sak mantep utawa nek kowe ora ngerti apa-apa wis Gusti kula merem bismillah panjenengan pangestoni pokoke kula kepengin partisipasi jus ngono bae wis merem kok entuk berarti malaikat sing jus <laughs> Ya, orang yang ada pemilu itu dari dari melu ae Mas. Ojo gawe congkrak. Sama dengan Anda kuliah di Surabaya itu sekarang lulusan UNER itu sangat meningkat kenapa karena ikut maknyahan apa dari kue pinter ora ning tak kandani kue iki kok kuliah ora dadi dadi ora dadi ora lulus lulus mesti kue salah niat jadi tak kasih tahu cepet selesaikan kuliahmu saangel-angel kaya mapa gawin skripsimu sak pitulute ben ibumu bahagia bapakmu tenang wis kuwi tujuane wong kuliah perkara golek ilmu ora kudu ning universitas kapan wae kowe golek ilmu nek dosenmu rewel turu tono apa sing dikarepe dosenmu kuwi sing kok lakoni rasanya ya Wes banjur lara apa wae wis mutu rambut pokoke eh, apa sing kira-kira dosen sujud digawe. Perkara kowe duwe ide dhewe engko nek wis lulus kowe gawe buku dhewe. Nek soal skripsi dan kesajanaanku kowe kudu taat ngono wae. Timbangane kowe kerengan terus ora lulus-lulus, mbokmu ngelundase bocah barbar, manusia baru 14 tahun. Ya, jadi Anda jangan ngejar sama dosen menurut saya diturutin aja. Apa mana gue nulis oh, peran maknya harus sudah diterima. Sudah diterima. Udah turutin yang kira-kira selera dosenmu apa, kamu tulis itu selesai baru kamu nulis buku yang benar-benar sesuai dengan idealisme benar ya? Dan cepat kalau dimana bertele-tele, itu sama dengan pertanyaan tadi mas, jangan dimaksakan dipelajari semuanya mikro maupun global, nasional global pelajari, baru kamu akan tahu persis apa yang akan bisa kita lakukan secara bertahap. Oke, waktu kita sudah sangat tinggal 30 menit lagi, Mbak Fia akan membawakan lagu apa? Oke, hati matahari bersama, saya mohon berdiri para ini. Mudah-mudahan hati matahari tercapai. Karena matahari ini hatinya juga sedih Pak karena rembulannya menutupinya menjadi gerhana sehingga cahayanya sering terhalang untuk sampai ke bumi. Maksudnya kadang-kadang kesejahteraan negara ini dihalangi oleh yang ngurus gitu. Eh, jangan semua yang maksudnya yang berdiri ini. Gue ya, itu jangan kaya itu ya. ya. Itu ya. Gue kaya aku di konca SD jengi kelompok. Kelompok maju tinggalkan lima peng enam belas kilo terus kelompok maju oh, ora iso iso oh, ora iso iso kayak terus terus gurunya ya wes lunggul akhirnya kelompok lunggul ngarutin papan virus gurunya lunggul orang bantu orang itu jadi guru akhirnya ini mengisi jenis yo tepuk tangan untuk jadi kanjeng pesan anak-anak muda saya persilakan sebelum nanti kita akhiri bersama pada sebelum jam 11 tepat. Baik, uh, ini saya melihat semuanya adik-adik yang mayoritasnya. Tadi Cak sudah berpesan bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, panjenengan yang akan memakai peran. Panjenengan yang akan memegang posisi-posisi yang sekarang ditempati oleh pemimpin-pemimpin. Panjenengan harus siap. Jadi panjenengan harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan, berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama. Insya Allah negara kita ke depan di bawah apa namanya estafet dari adik-adik sekalian akan kembali maju mewarnai peradaban di dunia ini. Amin. Mungkin demikian. Eh, Pak Tri Nyonsuf. Ya, uh, hampir tiga jam kita sinau bareng Cak Nun. Banyak hal yang kita peroleh, yang saya rasakan bahwa teman-teman yang masih muda-muda ini memang saya setuju dengan Pak Yuke uh, sebagai penerus bangsa. Saya mungkin tinggal berapa tahun lagi sudah hampir 60, usia saya 55 saat ini Pak. Jadi kami berharap adik-adik yang sudah sering sinau bareng, monggo dilaksanakan apa yang menjadi uh, kebaikan bagi diri adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, karena Indonesia butuh itu. Jangan kita mencederai Pancasila, jangan kita mencintai bersamaan. Tetaplah rukun, damai selalu. Terima kasih. Oke, okay, uh, eh, saya ingatkan ke anak-anakku ini Pak, saya ingin lapor kepada Bapak-Bapak ya. Sebenarnya mereka itu tidak belajar pengetahuan dan ilmu. Yang mereka pelajari itu adalah kelengkapan, keseimbangan dan atmosfer yang tepat dalam kepribadian mereka. Karena sekarang ini yang terjadi kan sudah tujuh abad ini manusia itu tidak lengkap. Manusia itu agak gini insya Allah akan sangat berkurangkan sudah sakit dan seterusnya. Gitu ya, oke. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan anak-anak dan tokoh-tokoh baru yang seimbang dan lengkap kepribadiannya, utuh kemanusiaannya. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi berbeda dengan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saya kadang-kadang Anda semua dan bisa mohon waktu kepada Tuhan ya Allah untuk sampean paringi Joshua, aku bisa menangi bocah-bocah kayak di Indonesia. Amin ya rabbal alamin di tempatnya masing-masing dengan skalanya masing-masing dengan kadarnya masing-masing orang sudah dari presiden orang sudah dari gubernur pokoknya di sekitarmu di mana engkau mampu kamu adalah menjadi faktor penyeimbang faktor-faktor yang mem membangun kelengkapan individual maupun sosial dan seterusnya oke sekarang kita ini karena Mbak Fia tidak selalu bisa hadir ya karena berbagai macam kesibukan yang berbeda malam ini Mbak Fia bisa hadir jadi saya ingin mem memohon kepada Mbak Fia untuk sisa waktu sampai jam 11 ini Mbak Fia yang akan eh? oh oke okay. aja tapi, Mbak Fia mungkin bisa terlibat di dalam satu oke okay. JJ era apa JJ uh, eh, daerah era aja ya era aja berarti kalau gitu saya mohon Pak Rudi dikasih mikrofon Pak Yoga dikasih mikrofon Pak Pak Tri dikasih mikrofon supaya semuanya bisa terlibat Bismillahirrahmanirrahim Nah Allah kemudian mikrofon ada anak-anak saya yang maju ke depan juga tidak apa-apa yang suaranya bagus mau maju si kira-kira suaranya orang kaya kena bis ya kena bis ya orang celek ya orang yang mengguyon deh. ya sisi era itu Bapak Pak Rudi, Pak Yoga, dan Pak Tri CCL itu maksudnya kita punya paket macam-macam. Salah satunya itu mengingatkan supaya kita itu akseleratif penumbuhannya. Dulu tahun 40-an ada lagi ini, 50-an lagi ini, 60-an, 70-an, 80-an, dan seterusnya. Supaya kita tetap awet pikir kita terhadap sejarah kita. Gitu aja. Oke. Ini yang kita pilih bukan milik daerah, karena kalau daerah sangat panjang dan banyak sekali. Seperti Pak Yoga katakan tadi, budaya kita 1300 lebih kalau kita turutin turun dino turun bengi nyanyi daerah nah kita ambil CC era kita ambil maju tak gentar untuk nasionalisme progresif revolusioner tahun 40-an kemudian kita ambil yang 50-an apa? oh hitam manis hitam manis ya ini lagu sekret second tahun 50-an gue belum lahir bapak burung nanti, ya. kemudian 60, 60 dan seterusnya tepuk tangan semuanya untuk Republik Indonesia untuk masa depan kita bersama Thank you. menikmati buah-buah masa depan. Oleh karena itu setiap kata pada malam hari ini, setiap kalimat dan setiap peristiwa yang kita alami malam hari ini merupakan benih-benih bagi berkah masa depan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Yun Sewu berdiri semuanya. Uh, dari tadi saya ibarat binatang saya ayam saya belum berkokok kiai kanjeng belum berkokok ibarat kambing belum mengembik artinya kami sebagai orang Islam tidak mengungkapkan ekspresi-ekspresi budaya Islam tapi semuanya bersifat nasionalistik ini Bapak Maju saya Bapak saya dan Mbak oleh karena itu untuk terakhir ini saya mohon satu selawat pendek saja satu kutsen, kemudian sholat satu pesawat besar, kemudian kita berdoa bersama-sama. Teman-teman yang beragama Islam, saya mohon juga terlibat karena ini adalah kebersamaan bangsa kita. Berdoa, mudah-mudahan Allah menerima semuanya, tergantung kesucian hati kita masing-masing. Menurut saya, saya sebagai orang Islam memakai cara ini memakai akhir akhir acara kita ini dengan cara Islam. Saya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin tanadanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته diberikan dan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkan siaran-siaran. Ya Allah, jagalah mereka, lindungilah mereka, cintailah mereka ya Allah. Saudara untuk keluarga Anda, ingat ingat apa yang paling Anda perlukan dari Allah. Semuanya nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Qul fayakun. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Qul fayakun. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Qul fayakun. dan bapak-bapak yang lain, Pak Ito, sama Pak Rudi, apakah kita akan bersalaman atau tidak? Kalau tidak, tidak ada masalah karena kita bersalaman di hati kita masing-masing dan sudah mematrikan nasionalisme kita bersama-sama. Ya, Mas Ali.